rabbil alamin arrahmanir rahim إلى صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Walladzina sabaru tiwa awat rabbihim. Di walladzina no? Walladzina lan wong akeh. Ini termasuk sifat-sifat yang saya. Walladzina lan wong akeh sabaru kang padha nyabari sapa ladina. Nyabari alat taati ing atase nglakoni taat. Wal bala'i lan nyabari anane balak ujian. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. An niku lil mujawazah. Wa anil maksiati lan nyabari ngeduwi maksiat. Kabeh dilakoni ibtiho awat jirobihim krana goleki ridane pangerane lajina. Eto laba wajirobihim tegese goleki ridane wajah ridane pangerane alladzina. La ghairihi ora kok liyane wajirobihim rupa-rupane min aro di dunia tengah sangking piro-piro barang-barang dunia wa aqamulan padha nglakoni sapa ladina as-shalat ing salat wa lan padha nglakoni infak sapa ladina fitoat ing dalam taat lakoni infak sedekah mimasa ing perkara rezekna kang maringi rezeki ingsun gum ing alladina sirron kelawan rahasia wa alaniatan kelawan terus terang Waya drauna lan padha ngimbangi, padha nolak sopo ladina ya pak tiga tegese podo nolak utawi podo ngambil sikap sopo ladina bilhasa hasanati kelawan sikap sing apik nyikapi apik asai ata ing barang elek kal jali kau dene diperlakukan dudu disikapi bil ini kelawan arif kelawan nyepuro wal ada lan koyo untuk piloro disikapi bisobri kelawan nyabari Ulai kau kono mengkono kafe gulawin tetep ketiulai ulai kau dari utawi akibat sing apik. Ail akibat itu tegesi akibat al mahmudatu ingkang den puji dari akhirat yang dalam omah akhirat. Manane ubat dari ya uti ubat dari jannah tu adlin pira-pira swarga eden. Iko maten tegese swarga yang enak gue mungkin gue tempat. Ya kuluna kang padha mancing sapa ladina ha ing jannah. Hum ya ladina manan wong saleh harang saleh sapa man amanah tegese ingkang iman sopeman. man. Min abaihim sang pira-pira bapak-bapak aladina wa dan lan bojo nih ladina wa dzurriyyatihim lan anak turun-turune alladzina wa illam ya'malu senajan orang nglakoni sapa aba azwat dzurriyyah bi amalihim kelawan tingkat ngamale alladzina yakunu naiku ana sapa alladzina ku fidaro jadi mindan propro derajat derajat alladzina takrimatan krana mulyakno lagu maring alladzina Wal malaikat te malaikat ya sepuluh nama jing sopo malaikat alihi mengatasi wong akeh, wong akeh sing apik wong minkuli babin sangi saben-saben sisi saben-saben pintu min abwabil jannati saing boro pintu swarga. Awil kusuri utawa gedung-gedung swarga. Awala dukulihim ing dalem kawitane utawa ing wektu pertamane mlebune lazina litahni niati. Malaikat uluk salam litahni niati, krana penyambutan, litahni niati krana penyambutan. Ya kulo napa ngucap sapa malaikat salamun alaikum, te keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Hada sawa utawi iki ganjaran ujimat sebab perkara sabar kang lakoni sabar sira kabeh. Bisa berikung sebab sabar sira kabeh di dunia ing dalam dunia. Pani imam mongko iku bagus banget sebab dari apa akibat sing apik ubah kumte akibat sira kabeh. Waladina wong akeh yang kuduna kang padha rusak sapa dina iki wali aneh. Waladina udah wong akeh yang kuduna kang padha rusak dina ladina akdawu ing perjanjiane Allah. Mimba di misa di sakwise yang tot ben kukuh none abes. Wae tau nalan padha ngutus sopo lagi nama yang perkara amar kang ngutus sopo Allah apa bihi ing Ayu sholat yang sambung apa mak? Yang suka ngutus apa yang menurut Allah sebaiknya disambung. Wae fituna nalan padha ngrusak sopo lagi fil ardi ing dalam bumi. Oleh ngrusak bil kufri lan kekasihan wal ma'asi dan kemaksiatan. Ulai kata mengkono-mengkono kafir lalu tetap ke diulai kalak natu telak nat ibu ibu kese adami rahmatillahi sang rahmat Allah walau nan tetap kedela dina suhu dari te akibat sing ala. Ail akibat itu te akibat asayat yang kang ala. Tidari akhirat yang dalam umma akhirat. Waya te akibat itu jahanam neraka jahanam. Allahu yakusutur rizqa liman yasha'u wa yaktir. Allahu te Allah yakusutu jebarno sapa Allah arrizqa ing rizki. Iwasiuhu tegese jebarno sapa Allah ing rizki liman kedhe wong ya tau kang kertano sapa Allah ing man wa yakfiru lan gawe rusak sapa Allah yudi kuhu tegese utawa yudayi kuhu tegese ngrupekna sapa Allah ku ing liman maring wong ya tau kang ngersakno sapa Allah iman wa farihu lan padha seneng sapa wong akeh alim kata tegese penduduk Mekah paro habatorin kelawan seneng sing lajut utawa kelawan seneng sing sombong bil hayati dunia kelawan penguripan dunia Eh bima tegese kelan perkara nalu kang padha merkule sapa lagi nagu ing mafia ing dalam dunya Fawamal hayatid dunia illa fil akhirati illa mata. Lan ora ana te penguripan dunya fil akhirati dibanding penguripan akhirat. Epi eh, jam di hayatil akhirat itu dibanding penguripan akhirat itu illa mataun kecuali mau seneng sesaat. untuk tegese perkara kolilun kang siji. Yuk tama tau kang benjai seneng-seneng apa bihi kelan sein kolil. Wa habalan jadi ilang apa se sing kolil wae. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa dina min ahli Makkah sing penduduk Mekah oleh ngucap laula unzila alaihi ayatun min rabbi boyo den eh hala unzila boyo den turono alaihi ngatasé Muhammad ya ala Muhammad sing tegese ngatasé Muhammad apa ayatun apa ayat min rabbi saking pangerane Muhammad kal aso kal dene tungkat wal yadilan sinare tangan sithik tangan sing saged sinar kasus zaman Nabi Musa Wana koti lan kaya dene onto, maksudnya onto sing metu secara ajaib saking waktu zaman Nabi Soleh. Kul ngucapa siro Muhammad lagu maring mengakai inna wa ta'tamni awu nyesat na sopa Allah. Man ing wong ya tau kang na sopa Allah iman. Idla lalu ing nyesatno ning man. Fala tuhni mongko ora iso no anu mana pala ayat kira pura ayat sean babar Wah Wa istilan na sopa Allah ya siku dikete na sopa Allah ilahi maring Allah piyambak ai ila sini tekse maring katanane Allah. na man ing wong anak kang beri sopa man. Roja atise bali sopa man di maring Allah. Wa yudaru lan den batal min mah saking jawab man anak apa jawuh alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Rupane alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina. Wa tatma'innu lan dadi tenang. Eta eh, tunu tegese dadi tenang apa kulo birum ati atine ladzina, penggali alladzina. Oleh tenang di dzikrillah iklan eling Allah. Ewa eh, ati tegese eling ning janjine Allah. Ala ilingo fi dzikrillah iklan eling ning Allah. ala ilino bidik ilahi kelan ilin ning Allah tatma intu jadi tenang tatma intu jadi tenang opo al kulubi opo ati ay kulubi mu'min ini nabi kece kira-kira penggali ya wong mu'min Allah dina wa wong ate amal utang kod iman sopa Allah dina wa amil lan kodong lakoni sopa Allah dina asoli hati yang berapa ngamal sol muktadaun khobaru dan khobaru muktadaun ini tuba lagi tuba itu bejo Mas darun minat toyib, saking barang sing ape. Awsajarotun, utawa nama pohon, dirjana tinggal suargo. Ya siru engkang lumaku sopo arroki buwong sing numpak jaran, bihil liha, ing dalem bayang-bayangane sajarok. Mi ata amin ing masa satu tahun. Umpomo wong sing numpak jaran lewan satu tahun, mayak sauga. Mongko ora iso nyelesekno, ora iso mungkung, maksudnya ora iso nyelesekno sopo wong, sokip, ha, ing sajarok, sangking dingin. Lagu kedhe wong akeh wa husnu ma'afin lan apike nggon bali marjiin tegese kon bali. Kadari kai kon kono makono kabeh kama arsana kaya oleh nutus insun alam dia ing boro-boro nabi koblakar sedurunge sira Muhammad. Arsalna utus sapa insun ka ing sira Muhammad fi ummatin ing dalem siji umat. Kot kolak kang teman-teman wis liwat ning dia saking sedurunge umat sapa umat ben boro-boro umat. Kowe tak utus mak dadi rasul, lipat kuwa supaya macam sira Muhammad. Takroa tegese macaano sira Muhammad alihi ngatasi umat, kowe macaano allazi ing perkara. Au khaina kang paring wahyu ingsun ila kamaring sira ayat Qur'an na tegese maca ing Qur'an. Wa hum yakfuruna bil rahman. Wa hum khalaiqe penduduk Mekah yakfuruna iku ngafiri sapa penduduk Mekah. Ngafiri bil rahmani kelawan Allah sing duwe sifat rahman. Hai tu kalu sekiranya ucap sopa kafir Mekah lama umirus mansane dan perintah sopa kafir Mekah disuci dalam sujud lagi maring Allah oleh ngucap wamar rohman. Wamal teopo iku ar-Rahmanu utawi Rahman. Rahman sapa? Dari wong Mekahim. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah ya Muhammad ya Muhammad. Dua rabbi la ilaha illa. Dua di awal rabbi pengiran ingsun. La ilaha ora ana pangeran iku maujud ora ana hakikat iku maujud ila kecuali hakikat Allah. Ora ana pangeran sing wajib sembah iku maujud ila kecuali Allah. Alihi ing atase Allah saratan tawakal tu tawakal sapa ingsun Wa ilaihi lan maring Allah harasan min makmul si mukaddam ni taksis ni cara balago. Wa ilaihi lan maring Allah harasan mata bi utawi nggon bali ingsun mata bi utawi nggon bali. Jadi kalau terang mau sing eh, kaitan dengan Abu Muhammad mau mulai dah. Kadzalika arsalna kafi fi ummatin qad khalat min qablika umamun. Litatruwa alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna bir Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi masab. Jatuhnya tadi, kancing Nabi ini bagi Nabi, niku setelah periode ini Nabi Isa. Setelah periode ini Nabi Isa. Nabi Isa itu sendiri tarik-tarik. Tentang beberapa kitab niku tidak kawin. Tidak kawin jika tidak punya turunan. Begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ya tidak kalian tidak punya turunan hasuran. Hasur itu maknanya tidak ada sahabat tenggene wong itu. Eh, dua nabi ini sama-sama melebihnya. Ini itu karena sifat sempurnanya itu. Nabi Isa gak duwe tujuh berarti gak tertarik seks gak demenan. Ora tau salah. Kemudian makanya lo akhirnya apa? Gitu. Terus Nabi Muhammad ada setelah itu. Iya, ada apa? Setelah itu. jadi yang kalau mau pun matur tenggine tinggal ke sore kalau gak niat nopo format nabi. Nabi Muhammad itu jadi nabi setelah beberapa pola-pola nabi sebelumnya, manhat secara ya, bahasa Arab, eh, setelah manhat, manhat nabi sebelumnya. Dan itu yang paling sial niku itu keyakinannya wong-wong ahli kitab. Yang ya kecil dari Nasrani. Nabi ini ku kudu sangka kasta Israel. Sangka kasta apa? Ini ku kudu anak ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Walhasil ketika ono kabar ning Mekah sing umi, sing wong budu budu iku ono nabi itu jadi prahara. Mosok turunan ning budu-budu dadi nopo. Akhirnya Nabi Muhammad mulai merunut nasab dan banyak pakar-pakar nasab zaman itu merunut. Ternyata Nabi Muhammad ku anak turunnya Ismail. Anak turunnya Ismail. Ini disebut yang berjanji wa abnamu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dadihi napa Ismail nisbatuhu wa mun sama Sayyid Adnan jadi ku mbak ketujuhnya Nabi Muhammad oh mbak mbak Nabi Muhammad niku mesti turunan Ismail karena zaman Siti Hajar manggen Mekah itu tidak ada penduduk sama napa berarti penduduk Arab asli niku persilangane Nabi Ismail Rabi kalian kobilah juru Kobilah nopo. Ini sama tak cerita di sejarah. Walhasil kisaran Nabi ya antara Palestina, Syria, sampai saat ini di Palestina, Syria, teroris Sam, Damaskus, dengan Mekah. Dengan apa? Mekah. Itu sampai nopo. Gempon nonton. Kemudian Nabi Muhammad niku diterkenal no, nah, anak turunnya Ibrahim lewat Ismail. Lewat Ismail saking ibu Hajar. Sementara Israel yang kados Nabi Yakub lewat Ishak, lewat ibu sinten Sarah. Walhasil dua generasi Nabi Ibrahim itu sama-sama jadi nabi. Ya sama-sama jadi nabi. Mungkin Tema-tema sejarah begini ini kuat sekali sebagai alamat nubuah. Barang kena wong kafir-kafir mekasin bodoh ketika dikonsumsi sujud ning Allah sing Rahman dari wong kafir-kafir kalau wamar Rahman. Mat sujud ning Rahman Rahman sapa? Sujud yo ning lata ning usia ning apa ning apa. Ayat ini menyiratkan betapa pentingnya keterikatan para nabi dengan istilah-istilah atau terminologi-terminologi khas Madinah. Lalu kalau lu bolak balik mampir di tengah sini di tengah bukit itu, itu cekungan gede mau nasroni teman-teman, gede mau yogi teman-teman dia cekungan. Jenengan jember ngadepi videonya jember rusaknya ini ya. Begitu yang mesti cenderung ateisme, cenderung nggak percaya Tuhan. Konsep tiga itu iya enak, Ngeplay tanpa aturan gitu kok. Dan selama ini yang menjadi intimidasi itu kan hukum Tuhan. Wong Kristen mesti gak baik, Yesus nopo. Ya Kristus, Wong Yahudi wedi yang gue, Wong Islam mesti nopo. Dalam hal-hal yang kita takut ini itu, itu kita bersama dengan Yahudi dan Nasrani. Sama-sama takut kitab, takut surga, karena kita percaya ada surga, ada nopo. Nah, sehingga tiga agama ini tidak akan terpisah. Terutama ngadepi ateisme nopo. Begitu juga legenda-legenda tentang agama juga tak terpisah dari Islam Yahudi nama. Jadi rumah tenang. Dan yang kemudian menjadi tragedi juga, legenda ini pula yang melahirkan tragedi. Orang-orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar menghentikan yang jiwa Isa. Hakaman Abdillah muksitan. Kayak sirus solid, wayak Dulu, benjir, wayak dulul, jadi persis lapatnya hadis nanti. Sumben itu orang bisa turun menang. Ciri-cirinya itu berketentuan, nabi keputusan aktif. Ciri-cirinya menang, wayak siru solid, mengganjurkan salib. Wayak gulung, benci. Termasuk mata ini jalan, mata ini bagi jadi mongko mata ini di sebelahnya mata ini dirusak ya kita apa kurang ajar mata ini sebelah mata ini apa Empul ada hadis ahadi juga yang tidak mutawatir. Ini rumah orang Yang mengatakan atau memisahkan atau apa terserah nanti terserah nanti konteksnya. So so, yang akhir zaman itu yang imam mati. Imam itu ya, itu dari nabi. Yuwati kunis ismu Jenenge foto ke Ya jenenge foto ke Ini rumah orang Mulai keluar termasuk ulama, yang paling rasenang dari itu. Ulama. Dawe Nabi yang sedemikian itu jadi tradisi. Imam Mahdi di klan Syiah, nah Imam Mahdi itu ada ono di antara imam-imam tidak Jadi itu Syiah Isna nopo Asyariyah. Di beberapa kota terjadi nabi-nabi palsu. Kabeh ngaku sebagai Isa al-Mawud. Kasus dulu kasusnya musuh Begitu juga karena Nabi ngendikan jenenge anak putuku sing jadi ratu akhir jenenge pojok jeneng. Akhirnya ketambah Ahmad Gulam bin Nabi. Lalu kalau bolak balik aku, jawab era Nabi Malsu itu jeneng Jawa lebih sunnah bukan jeneng anak. Kau tak mungkin jenenge Tarman, Tarlan, aku jadi Nabi. Malah al-hukmu ya dulu ma'ilatihi wujudan warga. Hukum itu sesuai konteks. Jadi nak jeneng Arab rawan aku nabi, jeneng nabi jeneng nopo. Jadi gue gak ngarang aku nabi, mereka ora pasti gacor-gacor nopo. Termasuk kriting, bagi rugen itu ya enak. Mereka ora nabi nopo kriting. Itu termasuk aman ngaku nopo. Pak. Dari iki tenang. Wong kula gadah wonten cerita. Nganti ana wong ngaku nabi gawe maca Quran anu pernyanyi musab dikol lima bela jel dari jenenge apa musab? Al Qur'anan Arabia, itu kutingnya terumune Qur'anan Batavia. <laughs> Jadi bisikan-bisikan itu banyak yang dilakukan wong ngaku nabi. Pulau meneliti Ahmad sudah lama. Tentu kalau versi politiknya gini, versi politiknya, versi politiknya. Mun kula itu tahun ini napas saat ini pun seratus enam tahun. Benar ya Pak? Seratus enam tahun. Mun kula itu detail. Pokoknya gendera songko matine Ahmad Bulan Mirza saat ini pas 100. seratus. Itu kalau versi sosial politiknya, saat itu India itu bisa jadi. Karena perlawanan India itu gigih. Ya, perlawanan India itu apa? kemudian lewat politik Inggris dipecah. Dipecah karena ulama disibukkan ngadepi nabi palsu. Jadi tiga mainan aja, tiga mainan apa? Hanya ulama-ulama di India tetap ngadepi nabi nopo. Dan Inggris akhirnya dengan nyaman memporak-porandakan ini. Terus akhirnya besar Pakistan macam-macam, Bangladesh macam-macam. Kemudian saat itu Britania, British Inggris itu versi politiknya, ya, buku-buku sosial politiknya itu. Bikin maaf di kosotan sihir di London. Di ada tempat-tempat ibadah khusus untuk sektor nopo Ahmad. Itu saya baca di kitab yang sebelum sekarang. Padahal yang sekarang juga ada di Swedia, di Denmark. Mulan, ini di ruang Yang Swedia tengah yang saya khawatirkan itu bukan urusan fatwa sesat atau dibubarkan, ya, itu masih terjadi itu urusan. Yang saya khawatirkan itu begini. Orang-orang Eropa itu sebagian tahunya Islam dia adalah bertanya pengirahan itu lewat Islam maupun dan Eropa tentu negara yang maju, maju secara ekonomi, secara peradaban. Nanti kalau mereka punya gedung yang bagus, masjid yang bagus, dengan adat-adat nama Ahmad, itu dianggap Islam Ahmadiyah lebih berperadaban karena diterima masyarakat Eropa. Sementara Islam sing bener kok sampean-sampean Islam gaya pensiun, gaya duwe duwe Nanti lama-lama era itu kita mungkin Islam sing bener di sini bosan. Mergo wong orang terbelah. Di sini ini terbelakang bagian dari keharaman. Karena nanti bisa menjungkir balikkan citra, menjungkir balikkan apa? Rumah kan, ini, jadi itu bahaya. Itu dari dari segi politiknya. Kalau begitu, kenabiannya Ahmad Gulam bin Mirza itu di Madinah nopo ini diciptakan sedemikian. Makanya dalam perdebatan-perdebatan aliran sesat apa itu sudah dohir, sudah jelas. Tapi masalahnya unsur-unsur politiknya apa itu diciptakan apa alami itu macam itu tentang Ahmad Tapi sebetulnya yang begitu itu paling parah sih si anu nate mengkonfrontir Nabi Muhammad bin Ali. Wong wa Ali ku mangkune Nabi Muhammad. Tidak ada rival bagi Nabi bahwa Nabi Sinten Muhammad. Begitu juga sampai sekte Isna Asaria. Jadi ruang nonton Nabi dengan ngertos. Ini kumpul cerita. Ya, sama tak cerita ini. Nabi Muhammad ketika jadi Nabi, itu memang masalah utama orang-orang kafir itu di ingkat ingkar di Muhammad ini ya, kalau ingkar di Nabi bukan ingkar dia jadi kalau dalam masalah ridha ada ridha yang karena uluhiyah karena unsur ketuhanan misalnya kayak syirik kayak ateisme kayak macam-macam ada ridha yang karena risal, karena apa risalah ini gue bosen ngakoni nak Nabi Muhammad nopo ini rumah Kemudian setelah Nabi Muhammad sekian tahun, yaitu puluh 22 tahun lebih tiga bulan ya, ketika beliau jadi Nabi. Itu ketika orang-orang sudah iman. Sudah iman. Terus kemudian Nabi Muhammad menghentikan, Wa annahu la nabi, ya Setelah saya, tidak akan ada nabi lagi. Sehingga ijma'nya ulama seluruh dunia. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, mesti tahu dalam hal ini paling baik sikapnya Wahabi. Wahabi itu kalau orang berpaspor Ahmadiyah atau berapa yang Ahmadiyah itu tidak boleh haji. Jadi aturan lainnya tidak betul. Ini kalau cerita. Tapi yang tadi, memang masalah risalah orang ngaku nabi itu masalah-masalah yang harus dibuktikan lewat proses itu Sehingga tidak pernah bisa selesai nabi. Lalu kalau tak cerita. Dan sikap Nabi itu dua kali beda semua. Jadi itu zaman Nabi menangi Ibnu Soyad nggak Ibnu Soyad itu bocah. Ije umur-umur seolah tahun, cerdas, pinter, kuat. Jadi ini di kekuatan yang di luar rata-rata. Niku ngaku nopo? Ya, ngaku apa? Ketika dia ngaku Nabi, pernah kaji Nabi di Parani, ketemu di depan umum, teman saya tidak umat. Mas, saya punya yo nabi, mas, tapi top aku. Apa iso? Kowe ku nabi tapi mau ngomong apa itu, Sempurna aku, aku yo apik ya. elek. Jadi cincinnya luwih lengkap aku. Cinta bi khairi faqat wa ana situ bi khairi wasawi. Saya ku sama apa itu. mas. Aku iso apik iso apa? Elek. Jadi sempurna aku. Saat itu tidak Umar ngendikan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya dulu?" Terus kata Nabi, iya kuntu falan tusallato alaihi wa illa yakuntu fala khaira laka fi persis lapannya kayak begitu nanti menjadikan iya kuntu kalau memang iblis soliat itu setan falan tusallato alaihi kamu tidak akan bisa bunuh iblis soliat itu saya udah kekuatan yang luar biasa sampai orang ini kayak kerja misalnya berdoa wes yang kuat gitu kuat kalau dia itu memang betul punya kekuatan setan, palang tusallato alaihi, kamu Umar tidak akan bisa bunuh dia. Wa inna fa'ala khaira laka fi Kalau tidak, ya tidak ada gunanya materi kita. Intinya kemudian ulama-ulama ada yang berpendapat uang sing ngaku nabi sing macam-macam banyak. Yang penting uang Islam tetap utuh ngakoni nabi dia mbak nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi ketika ngadepi ibnu Sayyid tidak nyuruh membunuh. Tapi kemudian ulama ada yang mengatakan Buktinya yang mengatakan boleh pakai tindak kekerasan. Ini ku ketika Musailamah al yang melok wilayah Yamamah, ini ku ngaku nabi. Ya sama seperti Ibnu ya. Tapi kebijakannya para sahabat dan tentu dapat tidak akan keluar dari garis yang diajarkan Rasulullah. Ketika era Abu Bakar tidak pasukan zaman itu dipimpin oleh Jumalik. tapi sing membunuh pasti. Sing membunuh apa? Ya terus ulama sandunya ku gede. Ana sing anut model Abu Bakar, model Abu Bakar lewat pimpinane sinten? Wasi, ya wasi kalian sinten oleh bin Walid. Intinya kekerasan. Wonten yang pakai riwayat Sidina Umar tidak usah pakai nopo. Lah yang penting kalau matur kena ini namun tunggal. Masalah-masalah jauhnya Nabi di mustakbal yang belum terjadi. Itu memang kita wajib takdir, wajib membenarkan. Tapi itu rawan satu interpretasi, rawan satu tafsir yang rusak. Mulai pulau termasuk ulama itu rasa nerang masuk dari satu turun, Imam Mahdi turun. Mereka kafe wong tuh majak-majak no Jangan-jangan Imam Mahdi aku. neng Jawa ana mitos satrio ini. Gue senengnya BSBJ. Nanti seneng mega dari Ratu Nopo. Paham ya? Mau nanti seneng baju aja eh ponari. Eh itu kan repot. Jadi mitos itu kan repotnya begitu. Paham ya? Kok nabi Khidir ngotot santri. Nabi itu sengaja pikir santri, orang ngetan di kali setuju. Jangan-jangan Nabi Nabi Ya sudah begitu. Ini tenang. Jadi memang ya sudah begitu. Jadi nak nabi ngendikan tentang sesuatu yang tidak jelas. Cuma ulama ahli itu semuanya percaya lapaknya saja. Tapi tidak pernah masuk dalam maksud persisnya Nabi kayak. Tapi pada akhirnya ini melahirkan aliran-aliran yang macam-macam. Misalnya nanti ngedikan termasuk sunahku itu nyemir rambut. Memang Nabi Yin sering nyemir rambut, terutama bapak yang sepuh-sepuh. Benah perang itu garang. Kalau ada tak sepuh, rambutnya putih, berdek-berdek, wong kafir rapeti. Jadi dipilok. Ben piloke seru itu piloknya itu merah. Jadi akhirnya malah haram, kenapa? Merah itu lagi situ. kalau aliran sing pokoknya kasih nyilok rambut ke merah. Merah. Wong sing ora rambut sesat. Mergo nabi nyuruh milok rambut. Itu ya udah sampai sekarang ada kelompok sing identitas khasnya rambutnya apa? Ono sing meyakini sunnah ku pokoke jenggoten ora jenggoten. Ya ono sing jamaah salat pun cingkrang dereng pun ora cingkrang. Ya sudah begitu. Memang resiko ketua suku, mau jadi nabi, jadi ketua, ngendikan apa jadi ajaran. Ya masalahnya terus umatnya fanatiknya nilai-nilai. Tapi ketika Nabi jelas-jelas mendikan secara mutawatir pengekang-ngekang itu berapa? Oh, no, kelompok sehingga jadi diri kekang-ngekang apa? Mikir, kalau dulu mikir. Padahal kalau jumlah hadis lebih mutawatir, lebih apa? Wes mujma alas, suami mimma dan nawil dikun ora Quran, ora hadis di bulan. Ini juga kan gak mudah. Ya sudah, tapi gak milap yang murah bar ya gue. Jadi dia jadi diri. sunana seneng nopo. Lakoni maksudnya orang ngongkon to. Lah ngongkon to koordinasi gampang malam toh. Ya, Lalu dia begitu. Dan itu Nabi sering ngendikan Sumben itu ada uang sing ape waktu, swarga. master masuk bahkan tak teluk-teluk dari kandidasi. Tapi ketika pas mau sampai ke saya, ini Dewi Nabi, dari malaikat-malaikat super. Mak, jangan. Jangan panggil orang-orang. Mereka tidak layak masuk e, telaga kausarmu. Jadi Nabi tanya, lima gak kenapa? Innahum ahda juga. Mereka ini bikin aturan-aturan Islam yang tidak kayak kamu. Wah, kemudian jadi masalah lagi. Orang-orang yang anti bid'ah, anti khurafat, meyakini yang bikin bid'ah itu khurafat. Sehingga tablu di polis kita, ya, akhirnya ada kelompok ini, kelompok di santri sing teng Bogor tukaran sampai kelompok tertentu. Mereka ini sing setunggal khutbah untuk masuk neraka, tidak usah dina, tidak usah maling, cukup tak dina, Karena tak dina adalah bid'ah, wakulah bid'ah lah wakulah dolalatin. Jadi untuk masuk neraka tidak usah dina, tidak usah bunuh orang, cukup nopo. Tahlilan itu waktu wakulah kita tindulalah. Belum itu beberapa kali ketemu karena itu tadi. Makanya ngaji ini tentang pakai hujan. Pulau itu beberapa kali ngomong, orang mungkin asal dia ulama itu gak ngarah dari keadilan bukan Meskipun di orang perlu sering-sering mari kesel. Orang ngarah. Orang ngarah yang ngerti, saya itu berkali-kali meyakinkan. Dan saya punya sanat mustahil. Asal masih ulama anda. Kenapa kau dah Wong sing kafir sir, kafir sir, kafir cekek, kafir sir. Itu menjadi mukmin dulu bila hati Orang kafir sir itu menjadi mukmin karena dikau ila hati Bagaimana mungkin seorang mukmin malah menjadi kafir? Mergo yang lapat no? La ilaha Lele etal lilan itu lah perkara ini itu binari mata kulit binari, tapi kalimatnya kami yakin kan dong kalimat nopo toy. Gede-gede itu yang meyakinkan kalimatnya kenapa? Ya. Lo kan tidak mungkin sebuah kalimat yang orang kafir menjadi mukmin, kemudian setelah dilaporkan orang mukmin karena konteksnya tahlilan malah menjadi dan ini pentingnya ngaji. Makanya kepastian hati itu harus di al hujatul baligo. Pakai hujat yang meyakinkan termasuk ibu si kafir fir menjadi muslim mukmin karena melapaskan motor sing mukmin jadi kafir justru juga karena melaporkan sehingga orang-orang Wahabi yang ulamanya tensi dari kafir diturunkan menjadi khurafat menjadi kita. Tapi kalau kita itu kurangnya sini, tapi Nabi ora tahu tentang Nabi ora tahu matang pulau dina ini ya kedina. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, ya pertanyaannya gimana? Ya Nabi ora tahu numpak Mercy, ora tahu numpak Toyota, ora tahu neng warung, kalau ukurannya tidak seperti Nabi, Nabi juga tidak seperti Anda. Nabi tahu nanggur HP. Ya, ini sudah suwe ya kita beda, gitu. kita rokok. Pak. Nah, kemudian yang menjadi masalah di internal Islam ini di rumah nasional. Nabi itu tahu jauh, tatap kali umat salatan bapak satu Umatku itu pecah menjadi 72 kelompok yang lainnya sesat, yang selamat hanya satu, yaitu ahli sunnah nomor Kemudian ulama pecah lagi cara menafsirkan hadis itu, termasuk saya itu termasuk ulama yang paling minimal. Dan saya adalah di minoritas dalam pendapat ini. Tapi saya yakin ada minoritas timbang dalam mayoritas tidak jelas. Rata-rata ulama meyakini bahwa 72 kelompok ini kelompok dalam Islam. Karena umat itu merujuk umat itu dijabat. Ini ulama ini ngaji kelas tinggi ini. Maksudnya umat itu hijab berarti firqah dalam Islam. Firqah dalam di situ ada si ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada an ada apalagi LDI, LDI macam-macam. Kalau itu didata, saya pernah ketemu beberapa pegawai Jepang yang tukang data gitu. Ya hadis itu keliru pak, nanti nyebut 72 gentar di Jepang. Itu aliran Islam di Indonesia saja itu 125. Benar? 125. Jadi nanti kurang banyak cara ini. Apalagi saat Jawa itu 72 sekarang berkembang? Repot benar. Terus ada ulama yang bilang, ini semuanya nyati Ada ulama yang bilang, itu umatut dakwah. Umatut dakwah. Berarti maksudnya Angger wong kok menangi tadi Nabi Muhammad dan yang setelah Nabi Muhammad di yaumil kiamah Ini disebut umatnya kanjeng Nabi. Tapi setiap umat itu dakwah, umat yang didakwai kanjeng Nabi. Meskipun tidak mesti merespon menjadi umat itu tidak tidak Paham ya? Karena dalam terminologi ilmu kalam ada istilah umat itu dakwah, ada umat itu tidak karena umat itu dakwah berarti sing pitung pulau siji sesat atau pitung pulau loro sesat itu kita melalui sesat itu. Orang ngebokno kowe kafir, bukan sing mlebu ya pokoknya non muslim. Jadi itu pegawainya, malah banyak lagi gitu. jadi ujung bulu. Ya sudah begitu. Lalu lucunya semua tragedi firkoh-firkoh yang aneh-aneh yang terjadi. Katanya mereka itu terinspirasi atau terdapat hati. Paham ya? Lalu keluar tidak terdapat, Bu, tidak usah ngeret-ngeret hadis. Nabi tukaran ya tukaran wae, nabi itu ya beda. Tukaran rasa diwarai tadi nabi lucu pinter. Beda rasa diwarai nabi ya wetin. Iku tenggale kula nanti diprotes. Gus kan sering cerita nak wong mau nyepuro dosa apa iso disepuro pangeran. Ngono wak marai wong dosa. Dosa rasa diwarai yo ya pinter. Wong dosane durunge ngaji aku. Aku boleh elokno. Wong rasa diwarai nak pangeran gempur rasul sing tukang dosa ya wis Enggak ada orang maksiat karena berdasar pengiran gue Begitu juga, setra manusia akan benci yang tidak pada kelompoknya. Gue raro hadis ikulah, nanti wong tinggi itu kelompok, budinya gak karu. Jangan-jangan kebencian Anda karena watak Anda, bukan karena hati itu kan? Yo gue zaman roh hadis iku ambek kelompok sing beda ra mau Mulai kita mau fanatik nak bersolat diungkap, berdibubuhi kok Iku roh hati atau akal gedeng mau. Mulanya dari keluar ketemu lama timur tengah lah guyem ya. Maka umat anda dengan saya di surganya di gimana? Maksudnya gimana? Islam yang Indonesia ini rata-rata akidah itu. Mereka akidah yang sunnah. Jadi kira-kira kalau Dewi Persi, Julia Perez, tapi itu masih ada ahli sunnah. Lu tenang, Islam orang Indonesia rata-rata ahli sunnah. Jadi mereka juga berumah sama sahabat, Ya pokoknya baiklah, Islamnya itu bebas sama apa? Tapi dalam masalah allah jangan sama. Kasual dekat, gue rukuk, merem masjid. Ya. Untung malaikat ganti nafsu. Jadi tetap dicatut sholatnya orang budi ya Ya wong roh. Atau ancek Pak, masaknya ya itu bacanya ya bisa begitu. Tapi tetap gue rukuk, merem apa? Malaikat bagian nyatet mau merem masjid itu tiap langkah. Dibuka ya, Lah juga, diganda. Tapi mereka bagian itu, wong sing buka aurat dosa seperti nyatetnya orang. Tapi akibat ahli sunnah. Wong si anak masalah aurat rapi, wong tak iran masih orang kebanyakan sih. Niku auratnya rapi. Tapi akibat nopo? Si ah akibat cukup masalah. Jadi Islam Indonesia kena audit nih aurat, Islam Syiah kena audit dan hati. Gula tahu tak paling nama. Di mana Bapak itu surganya di rumah. Kira-kira di sini. Mereka itu tadi. Kita misalnya tidak cocok dengan Wahabi, tidak cocok dengan Syiah, tapi sama harus fair. Sama-sama perintah Quran hadis kalau aurat mereka lebih sukses kan? Lebih apa? Tapi nak kan sukses wong Indonesia, lalang pikirannya ahli sunnah. Wala artis-artis, lah sampean takut sih. mau sudah nanti teman takut sih. Mesti hari Jumat apa? Mungkin madu lah umroh konco pulau. Mungkin batu nanti di pulau, terus umroh di Mekah pas nanti di pulau, curhatnya di pulau. Cuma kalau orang bisu yang tinggi, batu nanti stop pas umroh. Lah batu ini umroh nopo ya, dibayar itu. Tapi dia jelas ahli sunnah. Jadi artinya kita memang kalau merujuk firqoh-firqoh itu terus dengan ancaman dengan tanda kutip, ancaman-ancaman negatif tentang firqoh liane sesat kecuali kecuali itu kafir subjektif. Mau pastikan semua itu sub. Semuanya kita kudu yakin solu kol tamang ada la nanti il. Pokoknya uang sing lapat la ilah itu Kita belum sholat nih. Paham lagi? Ini perlu perlu aturakan karena sekarang itu semangat anti firqah. Ini gue risau. Ya, ini gue risau. Kecuali sama hal-hal yang sangat prinsip kayak kasus Ahmadiyah itu memang hal-hal yang sangat prinsip karena nubuah yang terancam nopo tapi yang itu gara-gara mitos yuwafiku ya ismuru rizki lah jadi kalau kedengannya ah Ahmad Mulanya saat ini sing jenenge Jawa-Jawa kudu syukur. Iku piye wae orang Arab ngaku jadi napa? Yang usul dan itu pelatih itu Sudiarto, itu orang aku nabi, itu diri coba. Jadi kata itu wawancara itu guru saya dulu, pelatih saya. Nah, tapi jenisnya besar juga di beda ya, dia udah apa? Mana yang jenisnya mirip-mirip mata itu saya gitu ganti nah, malah. Paham? Malah, kalau nanti ditanggal itu yang awam ini bisa nyata. musuh saya mau dari itu gitu, terus kok hebat tenang nanti wangi jadi nanti. Dia ngiranya orang jadi ulama saja susahnya kayak begitu. Harus mondok puluhan tahun. Apalagi sampai jadi nabi kan harus kebilaman. Gitu jadi takut kok aneh. Terus saya mau doa yang itu loh. Nanti wani aku jadi Nanti Karena katanya nabi kan tidak atas nopo. Cangkem mulu malah rata wodok. Nak tau wodok malah rawani aku jadi nabi ya. Jadi dia cara berpikir itu. Wong jadi kiai wae agak lerak. Kok nganti jadi nopo? Itu yang puluh tahun wae mondok itu cangkemmu. Yo ya, malah ra tau mondok. Nak tau mondok malah ra wani ngaku dadi napa? Repot ketemu orang ora terima. Lalu kalau nambah kata kita sensitif lah kalau tetap guya. Ya, Lalu mereka bisa gembira kalau kita uring-uringan malah orang hati. Malah apa? Gak ada kalau nanti tidak kok ibadah pulau. Kebetulan rasa sebagai nabi ya ganteng-ganteng. Apa Malaikat itu pemalas ya. Jadi malaikat itu apa? itu? Ini waktu ini ganteng-ganteng. Nah nabi mesti berdua kok. Mbok lu dari kakian, nak mulai dari apa? Jadi desainnya ulang apa? Lainnya nabi yang soleh-soleh rata-rata ganteng. Ini lu dari apa dia? Kau yang keluar warga mesti apa? Ya anak walan, berita walan, ndak, walan, aku lu dari apa? Kakian. Nah, gitu. Malaikat itu malas ya bisa kamu. Nah, kenapa saya pilih guyon? itu itu ribut tuh. Pulau itu baca hadis-hadis tentang dakwan nubuah. Ini ketika Nabi tidak akan kiamat kecuali ada 30 orang yang ngaku nopo. Nabi kuluhum yadda'in nubuah. Ini hadis sobat. Semuanya mengklaim dirinya sebagai nopo. Jadi itu ngawon. Nah, Nabi Musa ya, terus Musa lama nopo. Al-Ghazali. Jilane musuh dek, Lia Eden, Muhammad Muhammadiyah. Pokoknya itu, kalau tolong pulang tenang. Kenapa urung tolong pulang tenang mas? Jadi sampai di kakek baca di sisi-sisi hati, ngoten semua, urung tolong pulang tenang. Lalu kalau tanya kita tambah yakin, elu yakin bahwa al-hukmu ya guru ma'ilati ibu sudah Memang jeneng-jeneng Arab itu di beberapa hadis Wong sing jenenge Ahmad Muhammad bener dipanggil awal, sing jeneng Abdul Wahid Rahman awal. Ini saya kira tidur, sekolah tragedi ini gue bukan tidur. Mereka mari perkara, mari apa? Ya kecuali orang mari perkara, ini mungkin nggak masalah. Ini beda Lah kemudian kenapa ketika Nabi Muhammad siambak ngaku jadi nabi itu ada masalah banyak? Karena orang-orang dulu itu pakai ukuran dua, itu pakai urusan customer. Jadi itu oh, tujuh sama bani nopo. Akhirnya tiang-tiang ahli kitab, niku mulai ngaku nak kanjeng nabi nabi. Niku setelah ada kepastian kanjeng nabi bin juriati Ibrahim, sing intoriki in, nah, ini rumah nonton. Yang pun nangoten yang pun. Akhirnya orang-orang Israel, Yahudi Nasrani, mulai ngaku kenabiannya Nabi kinten. Ini perlu keluar tarakan meskipun Quran siapa Bagaimana Anda mengkafiri seorang Muhammad? Wasa rijasa itu mimbani Israel. mana alami mislihi wastak. Bagaimana Anda mengingkari kenabiannya Muhammad, sementara orang-orang Israel yang terpelajar saja ngakui kenabiannya itu Muhammad. mana dia mau iman. Tapi kenapa kamu penduduk Mekah yang jadi dia? justru takap Jibril lah. Jadi penting kalau aturakan sesama punya nopo, punya seni. Terus pulau ini mencari saran untuk dibudi itu. Hadis-hadis yang nabi menegak, menegak zaman akhir. Ini kena orang paham maknanya, tapi orang paham maknanya. Mereka nanti melahirkan asumsi khayal macam-macam. Akhirnya orang karu-karuan, koyok mitos tentang Imam Mahdi. Mitos tentang Al-Isa, Al-Maut, Isa, Al-Masih, al Jadi musuhnya pertama ngaku Nabi, berkode ini di panduan sepuluh Al-Masih, Al-Maut. Wah, orang paham itu Mulanya ketika ada ulama-ulama ini berita gembira ke Indonesia ini, bohong masalah pakaian salah orang. Nah hati itu benar, itu itu keluar. Kau pangeran tinggi dijelok hati ini, orang pakai aneh. Jadi relatif salah pakai yang tiba salah apa? Makanya ahli sunnah paling gagal masalah pakaian. Wong India itu rata-rata hati saya di sini. Berhubung mau kitab yang perlu dijilbab itu rai, mau ora. <laughs> Jadi orang India itu lucu. Rai ini berarti dijilbab, tapi mau tengah. Orang, mereka jahat ini kitab-kitab yang perlu dijilbab itu nopo. Nah, ya repot. Iku ge ahli sunnah. Ya apa? Ahli sunnah. Sama tak kalau artis-artis yang dia belum Nak merawat kamu ini, gaya perannya kan ahli. Dan Abu Bakar beli Rodia Wahu Andu. Dan orang dia kan Abu Bakar kan malun, apa? ala yang Jadi disebut Abu Bakar sih beli laknatullah itu. Tapi nyatanya gue untuk sini terus-terus masuk blok-blok Abu Bakar beli Rodia Wahu. Jadi ahli sunnah apa sih? ahli sunnah. Paham ya ya, ya? ya madhabnya ya sapi, roti kita non, tak maling-malingnya ya madhabnya dong. Buktinya yang hilang wedus, mereka wedus sah, halal, halal. Nyolong dulu gak gelem, mereka haram ya. Orang-orang yang bunting garangan hilang, musang hilang, mereka nopo ha? Haram, hilang wedus sampai tidak, mereka ha? Halal. Jadi nak ngono malingnya kafe madhab nopo. Jadi, mau cerita nyoto. Foto-foto wong Madura itu pas kerusuhan Mei, kerusuhan Pak Harto di Mei nomor Maret. Mei itu. Iya. Ini gua nyolong tentang pasar daging ternyata sih kita untuk daging narkot ini kan. Haram itu gading baru dua, Kalau menurut saya salah, sapi. <laughs> Akhirnya dua itu dua itu mayoran daging nomor. kalau ini salah kalau <laughs> juga. Padahal ya solokan. Padahal apa? Anak orang kebetulan juga lu Islam nakal nakal ini macam tengok. Jadi cuma nih mau Kristen kagil, mau non Muslim. Nah akhirnya gue udah foto Islam ya repot. Rumah Islam tidak mau Islam itu salah bapak. Mau dia nengok mau non Muslim. Itu apa benar apa? Senengannya foto apa? tapi tetap ngarang, baru tadi sih. Yo, goblok, goblok. Eh, ya, semacam kena kalau semua sih, goblok, goblok. Mengkot aja nabi sabar di umat yang macam-macam. Pulau sampai saat ini nggak setuju kalau ada buku-buku yang menulis tentang firqah. Saya penentang keras. Selain faktanya itu hanya menduga-duga, juga itu hanya memecah belah umat eh. Apalagi yang pakai ciri-ciri tertentu. Ciri utama yang sesat itu wongnya gudur. Orang sing gak ciri utama sesat wongnya gudur. Itu banyak dia yang masih tradisional itu enggak mau dibikin wong gudur. Mereka berdasar inna wa ta'ala ya bodu alfi bersamin. Allah itu tidak senang ke orang pinter yang gelu. Wah, aku yang berada di gelu, wah, mesti rakyai. Mereka Allah itu tidak senang. Padahal Al-Qibro zaman Nabi bahasa Al-Qibro itu kan dia tiang-tiang pendeta, utawi tiang-tiang Yahudi. Gimana sing cerita malah Allah ora seneng wong sing sifate ini-ini, sampai orang tertentu di kiri. Itu semuanya melahirkan kebencian makna-makna hadis itu sampai tidak mesti paham. Yang mesti juga lakoni di ya keben, kebencian. Jangan-jangan kebencian Anda yang mendorong pemaknaan itu, bukan hadis itu bermakna demikian. Paham ya? Nah, kaji nabi namun jutus lintas suwa alih unggul lagi awal sayina ilaika warung yang turunan apa? Maksudnya ngerti? Andai kan orang-orang Islam itu lebih sibuk mikir Allah Ta'ala, eling Allah Ta'ala, eling hak-hak Allah Ta'ala. Tentu melupakan hal-hal yang kecil-kecil tadi. Kali tambah yang sudah, pikirannya kepengen zakat, kepengen sodako. Tambah yang melarat, pikirannya ke istighfar, ke sholat duha. Ke sholat duha, wiridan bar ngasar, nanti suruh. Kepengen wiridan bar maghrib, nanti nyi. Nah, ini tradisi kecil-kecilan. Berkontak, waktunya tidak berapa? Jadi, Justru karena kita sering mimpin orang lain, merasa sebagai pemimpin, merasa sebagai penjaga syariah, merasa sebagai polisi syariah. Akhirnya kita sering mengkelompok kelompokan itu. Kalau dua lu, tuan bu NU, bu Muhammadiyah, bu Salafi, bu Wahabi, bu Rasul, bu Awal Alim, menurut tahu itu yang. Nah, jadi kalau kelompok apa? Ngalim. Karena itu tadi saya itu tidak senang sama pembukuan firqa-firqa kemudian hanya di semangat stigmatis. Ngecap saling ngecap. Paham gitu, jadi kalau pernah, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al muslim atau muslim layak dimutu walayak dulu walayak tim wong muslim itu dia wong muslim ojo saling menghina ojo saling melecehkan jangan saling e, mendiskusikan. padahal dengan varian-varian sikot yang kamu cak kamu stigma berarti itu mendolimi orang mukmin yang lain Mbok arani sesat itu takdir nopo Takdir kan termasuk pelecehan. Jadi kalau kamu nganut sunnah Nabi masalah cingkrangnya, masalah mau monggo mau, tapi tidak usah ngecap yang kalau sampean ngecap berarti orang anut sunnah Nabi, sing al muslim akul muslim. Termasuk pesan Nabi jangan takdir, jangan menghi, menghi. Ngecap nu ngenyek nama boten. Jadi nak kue anut sunnah nabi tenan, yang model ngeten iki termasuk Quran nopo. Sing dikon maca kul wa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nopo. jadi semua kabeh hukum mek pangeran. Sumpen taruhan totalan guri. Waktu nah, kaya wong nakalan yang tentu juga ya rada nakal. Mungkin ini pakai rada nakal. Pernah saya tanya, apa anda tidak itu? Ya dengar-dengar kalau fatwa tentang itu. Ya dengar. Tapi dia tetap saya naik. dua dulu gelap ke gelap, tenang ya. Tak nah, takut ya, tengah religius ya. Kamu tidak pernah takut sama Tuhan. Tidak apa tenang aja. Kan saya bilang sama Tuhan, wah ini karena perpisahan empat itu. Kan saya bilang sama Tuhan, kalau lebih saya ada bersih ya bersihkan Tuhan. Di mentang-mentang tiap duha itu dia duha wah ini karena perpisahan sama berpikir. Kan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki saya haram ya kalau Di tengah aja. Ya. Jadi, kan saya sudah bilang sama Tuhan, karena kalau bisa apa? Ayo ya sama ya, ada berguna ya apa? Ya sama seperti orang-orang koruptor, saya ini ada sendiri. nama lapir nama lain. Nanti kan ada catatannya sendiri-sendiri. Tenang ya, dari malaikat, jangan apa, catatannya. Nah ini kurang paling parah, kalau kalau paling parah ini sudah bilang sama Tuhan. Kalau jelek kan suruh mencuci, kan terjadi. Jadi dia ini bukannya semangat, lebih kepentingan wah ingkar aku bisa kalau atau itu. Tangan-tangan ya, di salah teman-teman jurah kenang, ini adalah pengirang. Jadi pengirang ada diomongi wah ingkar aku bisa kalau atau itu. Soalnya artinya nggak Pokoknya kafir, nak nuruti nafsu, nuruti sepihak, kan nak nuruti berusung. Ya padahal selama ini kita ngecap kelompok-kelompok lain ya berdasar asumsi-asumsi yang tepi. Mana ini kita berbalik dengan Quran, Quran yang asli juga kasih dengan sendiri. Dua Rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi nawab. Wa nazala lan tumurun nama kaulu mangsa ini ucap sokoku kufur malu mare nabi, ulah ucap ning Ingkun tanah bilan, fatai irhuna jibala Makkah. Waj'alana nabiha anhar wa uyunan, linafri sawana suha wa aslana haba anal mota. Yukal limuna annaka nabiyu. Jadi orang kafir-kafir Mekah nak ngecek nih Nabi ngatain, ya Muhammad. Mat, kue ku nak pakai Nabi. Ingkun talamun Allah siro Muhammad ku Nabian ku Nabi. Fatayir, iya, mongko ngakokno sira, ngilangno sira ana sing kita juga lak makata ing pira-pira gunung Mekah. Makin Nabi tenan Mekah yang penuh gunung, mbok gununge dilani kabeh. Wat alam gawe sira lan amare kita biya ing dalam andar, to biya ing dalam bekati jibal, ke gawe andar ing pira-pira sungai. Wa uyunan ing pira-pira mata air. Dinas bisa supaya kita nandur kita, wana alam bercocok tanam kita. Ini adalah maksudnya nak nabi dari para pangeran itu mekar berubah di tanah susu subuh. Wab aslan nangis nontiro aklana mari kita abah anak yang berobro bapak kita awal tak kan mati mati. Mungkin mati mati tangen sama. Yuk kalimu ben ngomong ini sopon mau tanah yang kita anak kan aku. Nabi, gua tak nak aneh. Tenan tau rakyat nabi tak? Tahu. Jadi kamarnya kita bela Nabi Muhammad repotnya kan Dia sendiri yang beliau sendiri juga mengalami tantangan-tantangan dari kaumnya. Mukur Nabi nenek itu nyulam Mekah jadi nopo subuh. Ya, repot itu terutama. Mana secara keluar itu bener Quran. Wala tasubul ladina ulang min dunillahi Saya subuh wa adlam diwiri. Itu geman misoy ya kafir teman-teman. Benak misalnya agama yang kafir teman-teman korbannya yo ya agama. Kena misalnya nabi ini wong wong iku nemen-nemen ini nabi. Nah, dari pengiran, itu misalnya pangeran ini wong kafir. Jadi bisa wong Islam Islam tengah nyaran itu semangat. Kakek ane ini wong kafir. Wong kafir males, kakek ane juga pengiran. Saya kira pangeran sih kena ya, Paham ya? Nah, ini juga sama. Kalau kita punya semangat menyesatkan kelompok lain, mungkin mereka juga semangat menyesatkan kita. Buat mau dia, oh, sing marung, sing marung, sing rokok orang, ini kan jojo lali kok. Kerja ya. patwa ya boleh ikut sini jiwa-jiwa, kadang dia ya, diamu urusan belanja, ya macam-macam. Sing disimpenan ya kono, gula gulai ya, kono, milatnya ya bodoh aja. Kayaknya bakas kayak ini bakas apa? Jadi Nabi Muhammad piyambak secara hukum sosial itu standar-standar yang dibikin kafir Mekah itu ramai si solusi, nuruti. Umatnya jalur aneh-aneh. Ini lho mas, ngomong sing mati tangan no. Untuk tak konfirmasi, pun nabi tenan tak? Taurat. Wakas lana aga anal mota yukalimuna anak anakon. Ya, Wah repot, nah ukuran kenabian, ukuran-ukuran itu repot. Apa yang tumurun, mau anak jala, apa yang tumurun, jauh walau anak Qur'an dan sirat dihil Walau anak Qur'anan, di pare umpama tak temne Quran itu sejiro iku den lakokna diperjalankan di sebab Quran apa ajibal apa bunuh. Nukilat tegese den pindah apa jibal an kini ya saking kira-kira panggonan-panggonane jibal. Andekan gunung nak diwacana Quran wis lumaku. Aukut tiat utawa dadi den ketok-ketok utawa di pecah pecah tembus ditembus kot tegesi den pecah-pecah dan den ketok di sebab Quran apa alar bunuh. Aku pun lima, atau itu dan omong ini di sebab Quran sama Allah tak kira kira orang yang mati. Utawa sebab Quran wong sing mate-mate iso omong meneh. Di ayuh ya gambarannya di ayuh yo gambaran to den urip-urip sapa al-maut. Lama amal ini tetap ora podo iman sapa kufar. Andekan Quran iso nggo nglakokno dunya, nggo metok bumi, nggo uripno wong mati, nak wong ra iman tetep ora iman. Kok paling banter dianggap paling banter dianggap nopo? Sihir. Balillahil amru jamiya. Balillahi balik bagaimana Allah alamru dari urusan jami'an halis kabjani. Lali wili ora kok liyane Allah. Salah yuk minum mengkora iman sopa ilaman kecuali wong Salah yuk minum mengkora iman sopa ilaman kecuali wong sa'an kang kesahal sopa Allah ta'ala iman aku yang iman iman. Duna wili ora kok liyane mansa. Duna wili ora kok liyane mansa. Wa ing kudu senajan to diparingi sapa kufar, diparingi ma ing apa wae cara kang padha njaluk sapa kufar. Wana jalan lan tumurun nama arodat mangkane kertano sapa sahabat itu sahabat. denger tano ngertano imharoma ing ngetokno perkara. Iktara kang padha njaluk sapa kufar ing ma. Tomahan krono seneng diimani inggal iman imani kufar. Tapi barang di Nabi muni ora penting dari sahabat hari Nabi boleh dituruti, namun mereka jadi iman. Sapa sing tumurun dawuh apalam yai asil ladina amanu Allah ya wa ulahadzan nasa jami'a. Apalam yai asil orang ngerti ya nam tiga orang ngerti ana orang ngerti sapa ladina amanu wa wong iman. An ing sile kelakuan mukhafafatun. An lalu tak menaik kelakuan lawe asa ulama ngersakno sapa Allah wa Allah. Lahadza dene nunjukno sapa wa annasa ing manusia jaran halis kajian. Nunjukno inal imani maring iman min ghairi ayatin kelawan tampo ayat min ghairi ayatin kelawan tampuk ayat wala orang ora bisa kimse sapa ladina kafaru sapa wong sing kafir min amdi makata ta ing muka iku tusi buhum iku mekenani hum ing kufar bima sebab perkara senakul kang agawe sapa kufar di dihiru tegese sebab kelakuannya kufar, yaitu kulim tegese kelawan sebab kekafirannya kufar. Apa yang mengenai wong kafir kori atun, apa siksa? Jahiliyatun tegese prahara, takro hubungkan iso mengguncangkan iso merosot apa dariya kuning kutak disuruh bala iklan pulau kawanari bala minal kopi sangking jempatan wal asli lan jentawan wal harbi lan anane diperangi wal jadati lan anane pakepun Au tahullu qaribam min darihim hatta yaktiya waktu Ini mulai maknanya Imam Syuti, tapi ini betul-betul Allah kulu taman bersiro Muhammad ya Muhammad dibece jika ing kelawan tentara siro serta tentara siro. Koni ban ing panggonan sing parek ing dari im saking omae penduduk Mekah kata tegese penduduk Mekah. Kata ya sia di batu mengkono waktu dua ribu ya janjine Allah binasri kelawan katulungan alijim ing ngatase wong mukmin. So binasri kelawan katulungan alijim ngalahno ing ngatase wong kufar. Inna wa ta'ala wa la yuhibbu la ilaha illa huwa al Nah, makna sebagian ulama nak maknani ngeten. Kalau maknani Imam Suyuti kan al-takulun itu tae tak eh, sito. Bali teng Kanjeng Nabi napa Muhammad. Tapi sebagian ulama rata-rata maknanya ngeten. Taknya tak muannas berarti ngeten. Tusi buhum bima sona'u apa qari'atun apa musibah. Au nakulu to manggon apa musibah koriban ing parek mimbarie sanging omah-omahe penduduk kafir nama Mekah. Jadi au nakulu kalau tak nyata untuk tahnis ning itu eh kembali ke konika kalau dipakai kapitop au nakulu to manggon siro yang Muhammad dijejika kelawan doa pasukan siro Muhammad gowo koriban napa mudhari. Maknanya kanjeng Nabi akan menguasai daerah-daerah kafir nama Mekah Mekah. Ya, nyatanya kan begitu kan. Kafir Mekah yang dulu musir kanji Nabi. Pada akhirnya pas satu Mekah dikuasai dengan dari hati. Jadi al-tahul lukorikam mintari. Inna wa ta'min awal layu syukuran ilayan sopawa almi arba'in jadi. Wakat salam teman-teman langgan sopan Nabi dihude biati ono yang hude biati. Hatta-hatta tiga nekani sopan Nabi tak sama kata yang sama kata. Walaupun itu jalan teman-teman banyak sopo biru dan kira kira punya nih kau jika tadi dunia kalau Sama banyak sopo kita kira. Bahaya tahu tadi kita dengan ngecum ngedem atau nyeneng-nyeneng nolin lagi mari kaji nabi. Fa'amlah itu mau pengembar no insun amhal itu mau tegesi ngembar no insun Allah dina kafaru. Fa'am fa'amlah itu lillahi dina kafaru. Mongko ngekei waktu tunda insun. Amhal itu tegesi ngekei penundaan insun. Lila dina maring wake kapal kang padha kafir sapa ladina. Cuma atau turu mengkono ning alam sapa ing pendulum ing kufar. Bila aku berarti kelawan siksa. Pake kamu pahale kaya apa kana ana apa iko si apa siksa itu. Ewa utawi iko si kuwat ing bumi kono ki aku ing panggonane iko. Maka dari kamu kok kaya mengkono-mengkono tapi akalun gawe sapa ing bentuk berbuat ing Iman kan wong istajaa ya, ingkang minyak sapa mantika kan sira. Apaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apaman ana ta talika. Huwa kang tindak iku qa'imun iku dak sing jumenan roki pun tegese ingkang Ala kulli nafsin ing atase saben saben awak-awakan bima kan apa wae kasabat kang wis lakoni sapa kulli nafsin. Angga tegese lakoni sapa kulli nafsin. Ben kaya sing keapian wa sareng kaya. Wa huwa iman ku Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Zat yang selalu siaga mencatat segala amalnya orang. Iku ana apa padha amal iku kaya wong. Leta kang ora ana apa marung kadare ka kaya mungkon mungkon apa ibun ala kuli nasi. Minal asnami sangi grogro grogro. Lah ora ora foto. Selalu yono ala hada ing atas iki lan wa ja'alu lillahi Wa ja'alu lan gawe sapa kupanilah imal Allah syuraka ing grogro syuraka grogro mitra. Mul Kul ngucapu Muhammad sanggum jenakno sira kabeh rumi sira kak lagu maring Allah. Manhu, manhu te sapa gum te sira kak. Amtu nabiru lagu ana pengritani sapa kufar, sira kabeh kufar, amun tala mana. Amtu nabi amtu nabiru lagu ana pengritakno sira kabeh kufar kuwi ngopo. Tu biru na tegesi nyeritani sira kabeh apa hari Bima kelawan perkara, ae bisa rikir kelawan mitrane Allah. layak lamu bukan orang desa sapa Allah duwe sarif fil ardi ing dalam bumi. Masa Allah mbok critani barang sing Allah ra pirsa, mergo yen barange ora ono. Istifamu ingkare utawi tidak kowe istifam ingkar. Ela eh, cari kata gesir ana sing iku kali kumaji kagumane apa. Imla kana apa lamun ana apa sarif la alim mawlik dene desa sapa Allah duwe sarif. Ta'ala maha luhur Allah al-dalika sayang gunung-gunung al-gamal ilmi. Anggalika ayah al-jamil am bidhahiri minal kaul Eh, itu sama nabi pada di siroka surokabe suroka suroka ahli siroka suroka Bidhahiri dan sebab kelawan dohir barang sing kita nal kauli sangking pengucapan Eh bidhahiri dan siklan persangkaan batil dan ingkang batil Lah hati kota kan orang-orang hakikat rumojit lalu ke bidhahiri minal kauli bidhahiri dalam batil Kau jina balik dan baik lah soalnya lagi nakamaru dan bidhahiri kaum sing kafir apa makhluk apa rekadayane kufar kubuhun tegese kekafirane kufar wasuddu lan den alang-alangi sapa kufar anisabi saking dalan eta iki rusa di dalam petunjuk Waman man kesapane wong wujud punya sabda sapa Allah Allah sama lagu mongko ora ono min hasil utawi petunjuk Utai wong sing iso wujudno lalu tetap ke kufar aja pun detik suatu hayat di dunia dengan penguripan dunia berikut ini kan tempat ini wal asli lan dan tawang wala ada kula proyek dene udah sikso akhirat mu asyak ku dulu sudah asyak ku itu kecewa bunga minggu timbang berat minggu timbang asyak ku tunjang wa malahum nan orang itu tetap seperti kufar minam boy sangi allah amin ada di sanding sikso allah miwakin utawi wong sing menghalangi miwakin utawi wong sing menghalangi mani en wong sing menghalangi Matalu jannati utai perumpamani swarga alati rupane jannah wikarang genjajana sapa al-mutakun Berapa sing takwa mutadaun Khobaru utai khobarin tadar mabipun utai dua Ayat lima terus dalam perkara aku tukang milik anu itu aliku mengatasi siro kabel ku ini Tadi rumah kuning ahdiya tangi mitori jannah balan baru berapa sungai Ukulaha utawi pakanane jannah Ema terus perkara yukaru kan simpangan opoma biang dalam jannah itu dari minggu abadi layak naura rusak apa ukuluha wajiluga utawi tiup-tiup panis warga iku daimun iku langgeng latan sabuhu samsun orang rusak enjel apa samsun sering ini dia ya krono orang lain samsun dia yang dalam sana tilkal sing mengkono-mengkono kabeh tilkal jana sing mengkono-mengkono swarga iku ubal lagi takwa iku jadi akibat kanggo ngomong sing takwa isyrika tegese syirik Mau balkan kriminal akibat akibatnya sudah kawan kafir ku anar pun rokok. Waladina te wong ake ake nakang pare ingsun ing aladina alkitab ba ing kitab. Kabilah bin Salam kau bin Abdul bin Salam wa ghairi lan Abdul bin Salam. Yahudi Yahudi. Iku ya rohku lalu padha gunah sapa ahli kitab. Bila kan perkara unjilakan senturo napa ma ile kamaring sira. Limua fakotihi makin kitab nyocoki ma'an berkoro ing daun kang ono ing sanjinge wong Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang gembira sekali melihat Nabi Muhammad karena isi kitabnya sama dengan mereka. Sebagian. Tapi orang al-Ahzabi lalu setengah sange kelompok-kelompok Yahudi. Manut Manusia yang yang kang yang kari man badhe di sebagian kitab. Eh Allah dina kecewangannya tak hajar bukan kodo bersekongkol sapa dina alikanya tersebut. sisiro. Bersekongkol ada di kelawan musuhi musuhi kan dinasti. Minal musyrikin sanging pira-pira musyrik wal Yahudi lan mulia Man te wong ngira kang ingkari sapa man bakdahu ing sebagiane kita. Tadi firrahmani kaya dene penyebutan kata Rahman wa malan perkara ada kang liyane koma al kisota al kotoso ing niku sote wonten alus. Betul Al kosoto ing pira-pira sebagian cerita utawa hukum hukum kisah untuk al khusus yang berapa ya, di hukum kisah mestinya berkonal itu pengucapan surah Muhammad in nama umir tu anus dan perintah sopan itu in nama umir tu angin pes in nama umir tu anus dan perintah sopan itu kima indah ketoro unjilakan rono koma ila yang ma'ilya itu anak budak wong eh di anak budak gambar tanya bahasa sopan itu Allah yang Allah wala usrika lan orang nyiriki insun orang melakukan sirik sopan itu dihilang Allah ilahi maring Allah atu bali sapa ingsun ilahi maring Allah atu donga sapa ingsun ilahi maring Allah atu donga sapa ingsun wa ilahi lan maring Allah maati utawi nggon bali ingsun marji iki bali ini ini kudu sing makna napa fotokopi subhanallah alhamdulillah eh kula maknani eh, ini yang mau terus kalau mau ini nanti juga antara sampun kau semua, semua nanti juga nanti sampun. Eh, kula gadah niat maknani napa fotokopi ini kula fotokopi piyambak niku saking kepingin niku kula hormat san Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Dados ngaten niki rumah tenan Mat alam berubah iku piye atas nama namakno tenggene otoritas sing disukakno apa subhanahu wa dan itu bisa subjektif, bisa subjektif Kabeh wong ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku wali, ngaku rahmat. Lah ketok asline tau niku nak pancen seorang nabi boten badhe kepentingan. di niku pada akhirnya yang dipuji namun Allah Subhanahu Mulanya dalam konteks ini saya sebagai ulama itu tidak pernah berpendapat, meskipun tidak apa-apa. Ada yang berpendapat Islam harus punya negara, tidak apa-apa. Tapi kalau itu sependapat, Islam itu tidak mendesak punya negara. Nanti lama-lama kesannya kita berislam ria karena ini menguasai nopo. Jadi Pulau mbak sebagai orang Muslim yang terpaut 1432 tahun sampai Rasulullah. Ini merasa Nabi Muhammad Nabi berbuat jarang ini adalah jarang yang nggak ada yang janggal wong kon yakini Allah itu sito, Allah itu hebat, Allah maha suci, Allah itu akbar. Kan untungnya Nabi apa? Kan tidak ada untung. Apa Nabi untuk untuk royalti, nah orang berkeyakinan demikian, kan dia Kita ini disuruh meyakini Allah akbar, Allah al hakus soman, Allah gajah al husna. Jadi ciri utama kebenaran agama justru dipuji-pujian ya terhadap Allah Subhanahu Wataala. Allahu Akbar. Hakikat yang memuji pangeran tok. Istinar sirotol mustaqim yang menjombang dengan pangeran. Ini harus kita jadikan dalam ini Jangan sampai kita berpikir, wong Islam kudu nguasai negara. Nah, orang kita sedikikan, kudu ono khilafah Islamiyah macam-macam. Oke okay lah, kalau aturan dunia harus ada khilafah Islamiyah, oke okay, itu terserah. Aku nak ibu buat lebih lebihkan, nanti kesannya agama ini dibawa untuk menguasai nopo dunia atau Malah pulau kepengen entah berapapun kadarnya, dan ini harus menjadi inti hidup jenengan. harus dan itu dan itu hati sopan. Ini itu hati sopan, mungkin dibaca beberapa kali, pokoknya itu harus ada dalam keyakinan jenengan sebagai bukti bahwa kanjeng Nabi bukan ada kepentingan kecuali muji dan Allah Subhanahu wa Termasuk nanti juga bisa menghilangkan kejanggalan-kejanggalan akidah yang dari wasa itu sunnah, kasus pendapat mutasilah yang macam-macam atau wasa itu saya Ini belum analisa ini kan Ini kan subhanallah wa bihamdihi ada dahol diri wa idonasihi wajib nata arsihi wa min apa? Di nama nani ngeten mawon, kula maknani ringkes. Subhanallah kelawan maha suci Allah. Wa bihamdihi lan kelawan muji ning Allah. Iku wonten halaman ing Muslim. Maca takbir, maca tahmid ada qalbihi kelawan sejumlah makhluk-makhluk Allah. Ya, termasuk iblis, setan, gendong, macam-macam Masuk ya makhluk Allah kafir. Ada dakol kihi wa midada apa? Ada dakol kihi wa ridho apa? Nafsihi lan kelawan ridho dari Allah. Wazinata arsi hilang kelawan dari pepaese arasi Allah. Wa midada kalimat hilang sejumlah catatan-catatan kalimat-kalimatnya Terus niku ceritanya niku Saji Juweria, itu karwane kan dinasti niku nak wiridan, niku mulai dari subuh sampai selesai dan ini. Kadang ngitar ngitar ngantos suruh. Itu jadi kan dinasti, ini tak warai ilmu jalan pintas tapi orang hanafi. Jadi kan dinasti bareng kundur sambil masjid, itu mulai mau bersubuh nanti ini mau jadi gol solapan. Iya ya Rasulullah, Kali nanti aku cukup melapak topatan kalimat, tapi ganjarannya ke orang tulisan subi mampu. Jadi ini orang jalan pintas, tapi gak sangat. Jadi aku kalimat subhanallah wa bihamdi, ada jawabal bihi wa ridho nafsihi wa jinata arsi mitatana wa. ku mulai kecil, mulai ngalim, mulai paham. Ini ku wiridan nanti tadi. Jadi sengaja kulo tersanam. Masanya tertanamnya sendiri. Ini rumah tenang. Dan kita keyakinannya ulama, malaikat itu masih utama manusia. Kecuali malaikat ya Itu kadang utama malaikat. Jadi kalau dengan ini nabi malaikat sipil ya, kira ya level. Tetap mulia tindan. Jadi kemarin kan ya, malaikat kebanyakan, sampai manusia kebanyakan, itu mulia manusia. Tapi nak jagunya malaikat, jagunya manusia, ya jago manusia. Kalau nak malaikat masih di sipil, ya ini kirim Nabi Muhammad, gampang. Tuh. Jadi gini lah, nak jago yang butuh nopo. Nanti enggak yang butuh nopo. Misalnya rugen, sofa, sayangnya, ya, marul, pokoknya banyak <laughs> ringan-ringan. Tapi nak malaikat jago ini Jibril, ya kita kirim sinten. Nabi Muhammad, Nabi Kael, ya, ya Nabi Musa, pokoknya gak dijago ya nopo. Maksudnya Jibril kok bandingannya rugen, anginnya sinten. Malaikat itu yolok ya, pitulik, yolok ya, ngawur. Mulai pangeran ngamuk. Subhanallah maknanya maha suci Allah. Termasuk maha suci dari asumsi kesalahan. Maha suci tongko asumsi ketiga bijak. Ketika Allah Ta'ala ngendikan teng para malaikat ini dari unsur Abi Khalifah. Pokoknya titahku, Adam tak jadinya Khalifah. Tak jadinya apa? Malaikat itu makhluk yang mengklaim diri sering mau tasbih. Soalnya mereka protes atas aluhira mayyus sikudia wa sikut lima. Dari malaikat wanah nunusab dihubi hamdi kawadubat. Gitu. Gusti, tenane moto Adam niku dadi khalifah. Padahal kelakuane manusa mesti berpotensi mengalirkan dari malaikat wanah nunusab dihubi hamdi Toh kita-kita nu sering moto tasbih jenengan, kan sering moto tasbih. Jadi ini layak kita nih dari khalifah. Jadi modal moto tasbih, modal soleh terus tiga kaitan layak mimpin bu. Kenapa malaikat salah? Kenapa pengiran tersinggung? Malaikat itu orang goblok ya. Dalam hal ini ngawur tenang. Maksudnya ya, di pengiran orang sopan. Malaikat kan muni gusti, pulau lu sering moto takbir tenang. Maknanya kan menyakiti Allah suci. Lu meyakini Allah suci kok ragu dan bimbang terhadap keputusannya Mengenai Allah nanti mau mau tetap jopo, mau tetap jopo curiga, nah aku keputusannya salah, paham ya? Dan karena kena apa pengiran kok tersinggung? Gara-gara dari malaikat, kulo lu berdino mau tetap jopo tapi dari pengiran, nyulik aku kok curiga keputusanku salah, salah. Paham ya? Lah iya malaikat itu ora mensomasi proses di Allah mergo Allah ngangkat Adam dadi Padahal malaikat meyakini Allah Maha Suci. Mestinya kan termasuk Maha Suci dari kesalahan ngangkat Nabi Sinten. Nah, dia ini muni pangeran Maha Suci tapi meragukan keputusannya. Allah tiga kalau adam berarti angkat khalifah. Kamarnya ini pangeran mikir mateng-mateng kalau rumah. Jadi kamarnya tiga dijabar. Tuhan, apa sudah dipikir matang-matang? Adam yang diangkat jadi apa? Khalifah. Loh, tapi kita tetap muni mau tasbih. Lah pangeran kamu tuh. Mau tasbih itu taruh. Mulai Nabi Muhammad pinter kali Ada jakon ini Termasuk makhluk Allah. Allah gawe iblis ya sampai protes. Allah gawe kiri ya tanpa protes. Allah gawe nafsu ya tanpa protes. Maka Allah maha suci dengan segala ciptaannya. Kita jatuh kita orang paham fungsi ini. Pokoknya tetap beri Soal rapaham, begitu rapaham, pokoknya tetap jadikan tuh termasuk dengan gawe setan, gawe iblis, yang macam-macam tetap subhan. Atau kowe malaikat ini maha suci tapi menyisakan curiga. Sebenarnya itu kebagian penting. Dari pengiran ini alamu malah alam itu apa malaikat. Mulai ini maha suci curiga keputusan kita. Ya aku tenang ya, itu malaikat ini apa? Mulanya dan cerita-cerita kita. Kata saya tahu itu kan tentu. Sambil tersinggungnya pengiran begini. Dari Adam kan itu salah, itu jadi pantas. Empat dan tak ada nafsu. Malah itu salah. Lalu yang gue tak ada nafsu, ada salah. Kalau malaikat yang melede, ini nggak ada kemarin. Ini yang kita kita kita. Ini ya, jajal kok mesti dijadikan. Tenang. Ayo kita dikai nafsu di dunia itu. Kita cepet tidur sumber, sekarang itu agus. Langsung diperkosa. Sejarah pengirahan, menurut saya, nak senang rayu barang itu sumber kue main proposal wae rodo jadi seniat di Jawa lumayan menuso SMP sanse mereka lumayan terusuk kayak itu kita jadi pengiran lah iya kue ku lagi paringin aku langsung ngomong dan ya jam kata nafsu tapi dia ya berjuang melawan ya ketik kan gagal tapi tetap berjuang apa pengiran tuh terima ini gara-gara malaikat mau tasbih tapi diam-diam jam Nah, mulanya ini nanti nabi marah di sini. Mau tafsir itu ada ke termasuk waktu-waktu bersetan macam. Sama rauh janggal kalau lah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki kejelekan? Dia melarang kita berbuat jelek. Tapi kok menghendaki? Kehendaknya pasti terjadi. Maunya apa? Maunya? Pengiran kita koi maunya Allah. Orang sesat katanya kehendak Tuhan. Orang zina kehendak Tuhan. Maling kehendak Tuhan. Lalu dimasukkan neraka, maunya. Ya, rasa jagal ngono, mari kayak malaikat. Rasa jangkal. Semua pangeran yang gawe macam-macam di dunia, pokoknya dengan bawa suci, mengkar karpet dengan dewi. Lah, aku rasa kemai, orang roh lah, gusti pokoknya dengan bawa suci. Ada orang roh. Ada apa? Mana di berdua di kecil konon rokok, ya orang tahu takut ya apa. Takoi. rokok mana? Cara jiran pasti lo bosen. Cara nah, jiran bosen ya bosen. Nah, ya, kalau aku rapan, ya, ya. jadi rapan ada. Cocok sih, kalau orang tua ya rapan Jadi mau subhanallah ada kenapa? Ini penting kolaborasi karena kita diam-diam maca tasbih tapi meninggalkan kejanggalan koyo setan, koyo sinten malaikat ya koyo setan. Setan ya jangan kalau berdoa ya. Jangan setan, ya setan, apa wujud yang ada. Iki keputusannya pangeran bener tau. Wong kasta ku lebih tinggi, kok konsumsi yang kasta yang lebih rendah. Artinya itu itu janggal. Tenang, ini sudah dipikir matang-matang dah ini orang <laughs> yang kastanya lebih tinggi, kok konsumsi yang kasta yang lebih rendah. Pangeran yang tersinggung, keputusannya lebih ragukan. Iblis nganggo logika kan? Kasta. Malaikat juga logika, sok suci. Sok nomor Mari wong itu paling gede. Mereka pede pulang, pulang model ini ya tentang pengira ngambil paluan di barang lah usah apa itu kan apa tapi kami ada cara apa politik. Lo enggak kan gitu. Nah, kok enggak ini dia arah itu pengira. Pokoknya ada kalau dia wali Jadi menurut kula ini, jadi kula pede mereka Salah lho, kula jarang istighfar. Kami salah tuan orang teman-teman kau sampaikan. Salah ulama ada ada dia. Ulama itu ngomong di musik, kalau bisanya itu istighfar salam wah turun ngeri Eh, tali ulama dan lebi ya, kemarin tali ngomong Tuhan cike istighfar. Kalau nggak mau itu itu sih, itu Tapi ya roh, dulu rawan tuh pasti ya biasa wae. Emang ini nomor tali ulama dan lebi, teman-teman dia dia manja ya, nggak bisa alam saya itu nggak bisa pulang ini penting pulang terangkan karena sekarang banyak baca tasbih tapi kasusnya kayak malaikat. Jadi malaikat itu cara intelektual lu enggak tahu yang bener aja. Apa sudah dipikir matang-matang memutuskan akan jadi nopo? Itu gimana? Yang benar aja kita kastanya lebih tinggi, disuruh sujud sama kasta yang lebih. Pengiran bersih. Dan daripada kira kira kersane pengiran bersih, itu semua ya, Allah mohon Allah ada dakal diri sejumlah semua makhluknya Allah, termasuk yang kita janggal. Kenapa Allah bikin setan, bikin iblis, bikin apa? Jadi pokoknya ada di berapa? Lalu ini format kalau tentang Rasulullah ini yang dimulihkan ala ulama, jadi tidak riwayat hadis muslim. Kalau saya mulihkan bahwa orang ada yang disebut di umrah ini, ini pokoknya saya ngerti ngomong sambil mongkok, tapi untuk kamilan tanggung dewe. dari pokoknya ini kalau ada dakal diri. Bapak ya jajan kan kok nanti gue ada kekal. Ini ben, Lalu bang Sabi itu nakal. Jadi orang tentian di sini ketemu kanji nabi ini jadi kota Asia. Imam Sabi ini ku takut kanji nabi. Nah orang itu ketemu kanji nabi di sana. Ya Rasulullah, lima juliah syafi. Jadi pilihkan di sini kan kalau tak hilang. sing wong rawani niro nomor kedua itu kula pada karo kan saya biru nopo kala nanti kita gak itu mulai angkat yang menang mau dia tak pun banter mereka mulai bulat kenapa orang lainnya kok banter mereka rata apa kalau semangat di bantu sangat Allah tuh yang tuh sholat ya Allah tuh lima kubur tiga kadang dia kita kalau kali itu udah juga eh kita ulama Muhammad lebih parah ini waktu di ada kemarin majika menjaga kalimat jika kalau mau zakar kata kira nopo kala nanti kita ini pun penemu nih dan itu enam sapi Imam Syafi'i itu ya karena niru adegan apa? Oke, oh iya, Tapi rasa tak somasi. Wah, apa foto mana maknanya foto gini repot-repot. Maknanya ya foto ada adegan apa? Jadi ini dari Imam Syafi'i sadar. Sing ini kaji nabi ya. Kayak sing lali ya. Jadi dari muni, pokoknya sholawat puluh sejumlah orang sing ini. Nah sejumlah orang sing lah. Tapi resep sini bulatku lama. Jauh karosan, jauh kiru. Bapak-bapak yang diberikan. Lewat lali kok dia lari mau memang mentok iki aneh-aneh. Wong ali kok manute iku ben selawate. mereka selawate dunya ana sing ngeling, orang sing ali. Karena padha-padha muni ngono ya nek ada Jokowi iki malah per to, Akhirnya ngeten ditandingkan cuma menang mergo ngapalone angel. Aneh-aneh konsepsi. Lewat semua lagi nabi itu seneng. Mergo ana ulama e sing modifikasi wiridan, kita ngono terjadi kaji nanti, ya Imam Syafi'i itu kan nak ambil di suarga, rasa bisa. Mereka menemukan bidan yang ambil itu. <laughs> Jadi kan tenang, cerita saya kiai. tapi kalau dari baca kangelan nonton, sebagai ambil ke kondisi, dan sisa pulau itu bertahlil, itu senang tak pimpin. Mereka mau wah enak, bisa. Oh, mau pagi ngapal, kangelan. <laughs> Nah, sing itu dia cari-cari tak omong gue yang mikir, gue kasih ngamal kangen ya, untuk malah nasi gue. Ya gue aneh gak ngamal nih. Iya, pertama nuri juga, samping juga Ya aku hati tenang. Orang kiai itu biasa ya, nih nomor. Akhirnya korban lo oh, oh, oh, sungguh jelas kafir. Lalu kalau kau itu nomor malah gede kan. Ya itu maksud Imam Syafi'i kan uang jalan sini. Allah nggak kayak tadi nabi sejumlah itu mana dia terus menerus. Imam Nawawi jadi saya ini, Imam Nawawi tak terus, Imam Tapi Imam itu jadi saya ini, kalian itu Imam Nawawi itu tinggal selawat tiriyakil anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa tiriyakil ahya. Wa alaihi wasallam, biasa, wa ala wa ada dani amillah wa ibdoli sejumlah semua nikmatnya Allah. Nah, lalu yurah nikmati itu musuh. Makanya akhirnya yang aneh terus. Bisa ingin nanti ngarang selamat Maria. Ya. Ewo empat soling solatan kamilatan, solatan kita beda kok. Jadi nak solatan kok kan ramus di kamilatan. Solat yang sempurna. Kalau taman, cek taman. Dari itu kita kapitalisir. Pertama apa? Tapi sebenarnya kita kapitalisir. Ala si Dina Muhammad Dina Dina Dina Dina Dina sing bujulan sembilan ini ya, perbuatan halus il, ya. perbuatan parikip il, ya. perbuatan teori hawa itu macam-macam. Soal hari ini kulit lam hatin, ini sing mereka suwi. Walau hari ini kulit lam hatin, sejumlah pedagang wong ora pedagang barang tenan. Wa nafasin sejumlah anggotane wong. Iku lam hatin wa nafasin. Cek kurang akeh, dia ada di muni maklumillah di sejumlah ilmu jenengan Gusti. Ya daripada ini ngapal ngono rumah-rumah, dasar ya, terkapasan. Itu tak warahi riwayat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sokan lima hati sokan ini muslim. Itu murah meriah, ini bagian semua. Sampai saya bilang sama santri saya ngetik. Ini khusus taktik diri, ngaku pengen ngamal. Meskipun rapi jatuh mulutan kok ngamal ngene rapi. Lalu itu ya, mantan dia sering bilang mulutan mulutan dulu. Terus ngerti nak kurang dulu jatuh. Mau terus kamu tak kenal Allah terus pokoknya kamu kesana ke situ lah Aku tekon marah baru kamu kamu balik kan itu ya, omong. Tapi rasa apa? Dan sing bapak sing tetap nopo nggak. Aku temeriang. Kalau terkenal ngalim balik tetap nopo. Nggak tahu balik tak kok. Bisa kamu. Wah, Jadi kalau rasa kau baru tak nopo. Oh tetap meriang. Masuk di rumah terkenal ngalim terus mereka iya. meriah. Oh, tetap meriah. Aku nggak apa-apa hadis. Gak dalil ini mau balik, Mana kalau rasa kau sunnah, anjingan ya kau mau. Aku lalu tetap nopo sunnah. Kadang yang terkira itu, ini harus cuci Kak, bagaimana? Terlalu lagi. Nah itu sebetulnya kiai-kiai yang terlama dulu itu memodifikasi diri dan dulu itu setiap saat. Nah cuma karena supaya bahasa itu puisi atau bersastra semua ini punya ngel ini ono nuri lucu sambil luka ono gabril mana ini ya segala sinar segala nur kemana Muhammad itu nur yang terjadi, ono tinggal sana nuri anwar sinar dari segala sinar itu bawa nuril kita udah tak ada juga sampai lupa. Walhasil waktu ya apalannya warna langit. Tapi intinya itu lah, mesti kulilam hasil setiap kesibukan, mana hasil setiap ambek jadi ada di khusus maklumin. Amin. Ya? Nah itu dari pada sampai ngapal lo rumput-rumput. Jatah sampai lo rambut jatah tandingan. Nah, nanti dia ya pen untuk talang tempe Pen ngapal lo kemana. Sudut nama. Berkata yang khusus. Ya, itu terberkat itu Itu lah. kamu semua ada betul-betul. Berkat itu. Mungkin yang kiai. Mungkin dengan kiai. ini Wah, mata yang Mbak anggap kiai itu yang mangan. Mangannya uang. ya. Ya santri ini. Ya gue santri ya, nah aku malah minyak soalnya kiai pakan akeh. berkati nanti juga Aku aku nanya, itu ya nopo. makan juga dia itu. Jadi saat kan berkatakan langsung tiga ada santri. Yang dulu ya di santri. Yang sampai ke gitu. <laughs> Jadi malah itu dua Dulu saya jangan kalau mereka sih rata-rata dosa, abdul menu. Tapi bareng pulau ngalim, tak ada jadi iya. Jadi nggak tahu dosa, tak tahu curiga, berpengen. Tahu curiga, berpengen. Iya, mana nih lah, ya, ini apa sih? Kalah, bikin menu saya, ah ya, mereka tahu curiga, berpengen apa? Tenang, itu sih, nabi Adam jadi kolibah. Oh, kita mau cetak, bebek, ini kan berada di nopor. Saya mau cetak, bebek curiga. Jadi penting. Mulai pengiran tersinggung. Ini alamu malah. Jadi ternyata Dan pengiran gawe nafsu teng menuso hikmah Ini kalau ibadah tanpa modal, ibadah tanpa nopo. Suatu saat kita Umar ditanya, Ya Umar, ya Amirul ini, apa anda kalau melihat perempuan cantik susah? Kita kau itu apa kancane? Jadi kita kau itu bukan. Wong lanang, juga katanya berjuang. Mulai di sini, marah, marah, marah, waras, doa. Maksudnya kiai ra kiai sebetulnya. Biasanya nak orang Arab sini kak, kena kunangan diri, tapi orang gemenan lawaran yang tentu harus tapi ya tetap mau. Ya Amirul Mukminin, Jangan wong kok soleh ngono, nak wong itu ayu sahabat. Apa aneh kurang ajar. Jadi umat dia sahabat. Nopo jenengan tak tahu dulu supaya sahabat jenengan hilang. Ora aku seneng duwe sahabat terus, kau saya hilang. <laughs> Tapi kan malah potensi zina ya Amirul Mukminin. Nah aku sahabat terus gak jidil dino, itu kan. Ya, jadi justru aku dipani sahabat terus gak jidil dino kan. Ya, ngempas-ngempas kan. Umpama aku lagi sahabat, kalau aku rasa dari waktu, dari kayu, rano kan. Jadi kita harus diganjari, mergo duit. Atau orang kacau, ya, syaratnya apa? Ya, syaratnya orang kacau. Ya. Loh, orang kan tidak akan ditulis ganjaran. Mustafa Gadino sampai waktu, sampai waktu. Karena tidak ada yang buat tidak ditulis kan. Tapi nak duit sambat kok tetap Gadino dan ada kesempatan. Itu dituliskan. Nah, ada film ya, ya harus ditulis. Mulanya gambarannya kan dinasti, wong paling apik, wong lanang, jika wong itu ayu, menarik, tapi tetap mengira ke. Tapi aku belum hasil lebih kira-kira misalnya kere, kalau menarik terus kayak gini, nanti kalau untuk yang bangga orang apa? Ibu apa di kerjaan? Orang mati apa? Nah, artinya kafir di sana Allah, subhanallah, wa ini ada kenapa? Termasuk kita-kita yang di kita ini tidak menangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hikmahnya di Hikmahnya misalnya, saya sendiri syukur kan menangi Nabi Muhammad iman kita ini iman pas-pas. Umpama sampai menangi Nabi Muhammad wajib jihad, kok nyawa, sampai mesti kuat. Dan itu mesti polisi munang. Wong ngimani dia yang berdiri karuan. Toh nyawa rawani, seorang ngaji dan leren. Apa mana taruhannya nyawa? Mulanya kena apa? Dari orang lama sing nakal. Kena apa Nabi Razan? Mungkin Nabi Razan itu jamaah wajib. Mungkin dipandang kaji Nabi wajib. Tapi nanti guna bener bilang kan rapati wajib. Ya orang lama sing nakal Nabi Razan. Kena apa Nabi Razan? Mereka nak sing azan Nabi, tapi wajib teko. Mereka uang dipanggil Nabi dulu. Nah, bilang kan cairan, ngespen, bunga-bunga. Lalu ini nyata, ya ada ulama yang sudah Jadi kita tidak menangi nabi itu ya subhanallah Hikmahnya, hikmah itu nak nilainya ramu nabi. Jadi sampai rotok kerasa di pulau rasa itu ramu enteng Pulau kan jalan kerubu malah senang. Pulau itu tinggal kerubu. rasa subhanallah wa kita tenang paman. Malah kan nabi itu bingung gara-gara sama hukum dasar. Nak hukum dipanggil nabi wajib nanti. Padahal Nabi ya dua instruksi ke pangeran, awas mas, nanti masjid no yang orang wajib. Mereka di Nabi nggak tutup lagi. Ini masih sokan. Kalau dia mau tutup ini mesti ngomong no. Khutbah ini yang mau menerangkan monggo kalian mak, yang ingin bubar kalian sorry, silahkan bubar, tidak ada masalah. Ya siapa yang Allah mau bubar. Karena takut sesuatu yang tidak wajib menjadi bawah dari Nabi misalnya masalah taraweh yang mulai. Kenapa kontroversi Muhammad siap dilakukan? Orang Medina di awal-awal tadi itu tahun puluh kita kita ngambil yang 20 karena yang tiga meter yang ngambil apa? Itu 20 hasilnya udah kelompok keliru 20. Mana yang ngambil tiga Ngambil tiga. Kalau lama semua tenang ngambil seribu. Itu. Lalu ceritanya ya. Penduduk Medina itu ngambil karena 36, termasuk Imam Malik. Alasannya, dua dulu itu kalau di Mekah, karena di Topang Saldo yang Mekah, itu cukup hanya dua. Karena kasta Medina itu masih di bawah Mekah, itu 36. Kalau lama yang orang Mekah ke Medina, sholat di Mekah udah kalau saya umur kasar. Namun itu bisa ini, nah, Ini nak mau Mekah yang nakal. Aku sholat pisan, terus sholat yang bilang Mekah. Ini saya pun apa? mana Malah badut lah, agama lagi cak matematik kanan ya. Mana kalau seneng sama kiai dia bilang nangis lagi. Gus, pengiran wis apian tapi nakal. Apian ini. Nah, api itu sitok ditulis sepuh. Tapi syaratnya aneh. Jadi, ya, kudu Islam. Jadi sampai pengiranmu. Nah, elek sitok ditulis sitok. Tapi elek ora usah Islam lah ditompol. <laughs> Jadi misalnya kalau jiwa kan nyawon, orang ikhlas lah kita omong. Jadi dia itu dia juga ya bener elek kita ditulis kita, tapi syarat kita omongnya rambut ikhlas. kue rai ikhlas, kue riak tetap ditompok. Tapi keapian kita ditulis sepuluh, tapi syaratnya kan akeh. Kalau ikhlas kalau macam-macam. Elek kue selingkuh, ikhlas lah ditompok. Cuma ketemu. Wah, mugo elek, syaratnya ikhlas ketok. Jadi akhirnya nyolong terzino. aku ora ikhlas. Tapi kalau itu ya jadi guyonan dia pengen. Asal dia subhanallah, oke pengeran mungkin. Jadi yo, di satu sisi ya, di sisi yang lain itu elek itu macam enak. Kita itu kan, masalahnya repot lah ditompol, dia kecewa. Kudunya elek ya, syaratnya apa? Ikhlas. Tak mual aja. Ya, utek nek elek koyo kowe angel dadanane. Tapi orang tahu Islam. Sing cara berpikir nakal, lalu pengiran dia ya seneng. orang ora jelas apa. Nakal di bulan ngono, di bulan apa. Ini juga ya punya awas sekarang di ini ratau menang sebab di tanggalnya sing makan pala itu orang orang jendal jendal itu kira apa mungkin ini itu tetap yang juga dia orang orang pala jadi bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau dari titik ini Anda berjalan tertimbun, suatu saat tetap sampai ke titik ini. Karena bumi bulat, gak bisa nerang loh ya. Bujurnya rakarwan, ya. tanpa lagi terang paham. Ya. Tentang ilmu apa, astronomi. Hmm. Suatu saat tangganya di ahli ke kemalingan. Malingnya melayu. Aku nolak tolong. Nah, malingnya lari kemana? Mulai aku tahu, Dia melayu. Abloh, bisa tak bilang, malingnya ke barat, lari ke timur. Nanti ketemu juga. <laughs> Dia kabel, jejaran nopo. Nanti ketemu nopo. Dan itu juga ilmu anda. <laughs> Ada ketemu mainnya. Oh kabel ini berjalan, kabel abu nawas tidak alam berbalik. Gugur terap ya ini ya, nopo. Nah, pengiran bisa seneng mawon ada. Kau bilang termasuk yang dua. Gunawan ada hujan kok lari, namanya lari dari rok itu lebih baik daripada menginjak-injak <laughs> rahmat. Wah, kenapa sih? Wah, tapi itu jadi saja. Gus Dur itu orang yang paling banyak tentang baca itu. Saya juga belajar banyak. Saya itu punya teks Arabnya sebenarnya. Jadi gua bahasa Sunda apa? Waktu jadi sampai master kan jangan di salam, kenapa sama di salam yang salah. Kurangnya tak ada lewat rokok. Anjane iso wis ketemu. Kemarin tamu bapak ngene kok. Aku wis mati ya alam. Gak gak gak iso tak langsung suwargo. Kali kon suwargo. Yang mau baru darani bapaknya kandangnya nemudi. Gak gak gak iso langsung Kenapa siapa mati? Salam pun udah bapak. Ketika nyampe. Jadi gue bener, gue nanya langsung ngomong. Saya kan bapakmu, bapakmu yang nomor. Jadi dia kenal kenal. Allah gawe mulai lalu macam-macam. Pakai subhanallah wa bihamdi. Ada dan apa? Subhanallah. Mari wonten ulama tasawuf yang ngendikan mulane ana nabi ana bir ana ana namrud ana macam-macam tetep ada dan apa? Sampai tidak usah intervensi Tuhan, maunya apa? Jangan kayak pemikiran-pemikiran mutazilah. Bagaimana mungkin Tuhan dikatakan murid syar'i, penghendak kejelekan. Tuhan yang menyesatkan, Tuhan yang memberi kesesatan. Semua kerja Allah. Nanti disiksa, maunya Kabel di sini, pengiran pengenang. disiksa Tuhan maunya. Pokoknya kita harus yakin subhan karena suci Allah dari kesalahan keputusan, dari tragedi yang salah, dari semua kesalahan asumsi kita subhanallah bihamdi ada dan apa harus mantan wonten ulama kan tahu malah menghentikan ya Allah terima kasih engkau telah menciptakan iblis jika sana nanti langsung masuk surga ya Allah ulama kan tahu sing tahu. Mulai itu tahun aliran mati kayak iblis jadi kontroversi. Ya Allah waris ngomong nganggur. Tapi orang yang tak tahu sing Ya Allah terima kasih engkau telah menciptakan setan. Jadi saya masuk surga langsung kok ini, nggak kandang. Kalau itu ngono Pengiran ya. jadi nak elek dari kafe ya. karena elek masih muda sih ya. saya itu pengiran di bisa lama kan saya tidak ikut salah, langsung juga Ya orang lama itu kurang kacau dulu ya. Jadi nanti setan ini rokok air, gue tetap kesesatan. Lalu kan karena melok korban. Kalau di sini tidak korban, siapa langsung nomor? yang nol tinggi dulu. Hikmah setan Ya, macam-macam, ya tapi ya tebak-tebakan, rakot sih. Napa kok rakot, kok ya, itu pada wong. Lebih hamdi, ada-ada nopo. Bukan ujaran tenang. sama nama ini apalan semua ulama zakar dari dulu. Sampai itu lelang hasil, mana hasil. Wah, untuk kalau sampean pusing tenang. Daripada pusing-pusing pun, gampang-gampang mawar, tanah timur. Tapi itu memang bikinan Imam Sapi. Pertama yang mendesain kalimat itu Imam Sapi yang selama saya Paham ya? Maksudnya gini bu, solawat kepada Nabi Muhammad sejumlah orang yang sedang ingat dan sejumlah orang yang sedang ini muni sikuli salin kan ayo kan setiap nopo tahu boleh warido nafsi lan semoga moto tasbih iki dadekno ridane dari Allah Subhanahu Terus warindo nafsi wazinata arsi ilang dadi pepaete arase Allah subhanahu jadi gampangannya ngeten pulau keyakinan pulau subhanallah walhamdulillah alhamdulillah alisan wa mil amal benar samawati wal ard kalau nak buat tasbih panjang serius pulau dikatakan diri seenaknya di malaikat hamalat al arsi karena kan malaikat keren karena singgowo nopo jadi arah itu singgawa wol. Singgawa itu Wol. Jadi malaikat penopang Arab wol. Wayah mil arsa rob jika yang meritin kalau nopo samanya. Niku jumlah wol. Kalau yang diri, kau enak jadi malaikat tukang bawa arah, Betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tapi Joko motor atau itu tak bulan pada sesuai itu dia kemarahan sing beda. Ini gue pengirang di malaikat polutot di bawah arah pengirang di rak keren, bangga. Karena tidak punya makhluk jarak jauh. Tidak punya makhluk apa? Lah kita kita itu manusia itu makhluk jarak jauh. Jadi pengirang nak kuperoleh malaikat. Rumah kamu makhluk kuperoleh. Kono-kono-kono rak Jadi itu alam menu. Jadi kita harus bangga. Mungkin kita jadi kebanggaan. Ya Allah yang alam jauh. Dan ini saya ada sedikit-sedikit. Jadi gue lewat hati sotek Suatu saat Allah itu mengutus malaikat saya yakin, malaikat yang tukang survei, saya yakin tukang nomor. Jadi eh, malaikat saya yakin, sekarang cek di bumi ada apa? Karena malaikat tentu kan nggak tertarik ini soal mutabik sampai Dia nggak tertarik kalau dia mutabik gantah. Baru di dulu ketemu ngomong di jamaah, ono sing pas do ngaji, pokoknya boleh sing ape-ape. Inna rusak sabbahu kaya apa? Wasal baru kawahan juga. Ternyata mereka menyembah engkau ya Allah, membaca tasbih istighfar. Jadi pengiran takut. Fahal ro'auni. Apa mereka melihat aku? Bolten ya Allah. Wah, berarti itu ribet di bangku. Nah, roh yang gagah. Pokoknya nak roh. Akhirnya malah kecil. Ya tahu aku menuso-muso. Orang kaya gue, orang roh yang bata. Aku ya bor, cara orang roh. Jadi ternyata malaikat alam Arab itu masih salam dengan kita-kita. Kau wajar yang aku dari pengiran. Ya wajar yang mau tetap dia yang ngarepku. Lalu aku menuso orang yang ngarepku tetap mau jodoh Jadi malah bangga jadi makhluk jarak jauh malah bangga. Mereka juga sisi kelebihan yang nggak dipunyai malai Akhirnya terus pangeran suatu. Nah jalur opo wong wong. Ini aku lihat tahu nakal jannah. Mereka dulu suatu. Ya tahu mas suatu. gue nanti Bebas ya. Orang roh tak ada di langsung iman. Kaya opo narawan Langsung. Kalau malaikat kalah terus. <laughs> Terus dari pengiran. Ini hati tuh gak Betul ini hati tuh. Dari pengiran. Bihati ini karena mereka iman tanpa tahu langsung. Mereka tak Allah bersuatu tapi Wajib tak catat kudu bersuatu tapi Nanti ngono meyakinkan. Ternyata malaikat sama latar Arab dan yang disini Allah itu masih kalah dengan kita. Kalau aspek pandangannya begini ini, paham ya? Ini namanya pangeran kita dari malaikat. Wajar dengan Arab kunci wajib Malaikat mau sebut di suara wajah dengan Arab tapi nak kan wajar Orang roh karep tuh, ya ora mesti mlebu swarga, tetep kaya subhanallah, subhanallah, ora mesti mlebu napa? Ora mesti kok tetep ngono kabeh sing antik. Sing napa? Ana wong orang mlebu swarga ya ora serata orang apa-apa, penting terus subhanallah napa? Keantikan ini yang kita gawa sopan yang Allah subhanahu wa Dan itu juga ada dikaitannya dengan kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Nabi ini dimuji sahabat, betapa pahalanya mereka karena menderek Nabi macam-macam. Itu sahabat akhirnya tanya, apa setelah generasi kita ada yang lebih baik? Tapi apa jawaban Rasulullah? Ada di akhir zaman. Umatku yang lebih baik ketimbang kamu. Wa inna lagu mislu adi khamsina minas sahabat. Bahkan pahalanya setingkat 50 sahabat. Karena Nabi kan sahabat kan Kenapa ya Rasulullah? Mereka nyekal agama yang akhir zaman covid alat jamro, koyok mau nyekel mau barang barang api nak mbok sebal sebel ya tetep ora mulut mekelak kel mbok bar roma mati lan kelak roma akhir zaman kita gitu, ditenani ya ramah maksimal nak dibar roma Datus semua misalnya nyai tenanan wong Islam yo ya ora maksimal. uang nyai tenanan Islam yo ya ora maksimal, tapi berbaru yo mati ten. Jadi bilang ngaji yo ini sebenarnya ini. Tapi misalnya di Kubar, ya orang ngaji tenang. Lah itu angel ini kelar gomong yang akhirnya. Nah, ini awal zaman, nah ditenani, jadi apa tenang. Nah, akhir zaman, nah ditenani, orang jadi tenang. Nah, tinggal matek. Paham ya? Nah, itu gajarannya kalau kalau bisa ket. Di kasus kulo, nah itu gajaran saya ket. Macet-macetnya yang limo. Ya, tapi artinya ya kita yang tidak menangi Rasulullah juga ada kelemahan. Iya. Mereka nak menang. saya yakin tidak kuat. Untuk tangan nyong, tangan aku. Sampai telur sidik rohan. bu kerja bagi langsung mati. Perang kenapa karuan itu? Bang Rai Rai lah jelas jadi sahabat kan ada jadi penderet yang terjadi. Jadi tidak masalah. Ini iya, subhanallah apa? Jadi jangan pernah kecewa terhadap kemuliaan Allah. Melainkan termasuk iman, kodok sodar, bayi, wasarihi, Wajib Nata arsi, jadi pepaese arasi Allah. Ini segini hadis, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala begitu bangga kalian menusuk menuso yang orang-orang Allah langsung, tapi tetap nyata tasbih, tetap ibadah. Wa mida ke kalimat. Kita tidak tahu sejauh mana kalimatnya Allah, tapi tetap mau nopo. Terus pulau suwon mau minimal dengan beda tiga kali atau empat kali. Biasanya kalau dalam tradisi Nabi itu tujuh kali atau empat kali. Kalau angka tertinggi kalau bahasa Arab mungkin itu Karena orang Arab itu kalau ngitung ngitung ya, satu itu tuntas. Kalau dua ganjil dengan ganjil. Kalau tiga ganjil dengan genep. Empat genep dengan genep. Terus lima itu dibudihkan di itu dobelan dari itu, kalau enam dipun sangking mikron itu dobelan tiga dengan tiga. Lah itu yang serasa diterangno, anak nama apa? Baru jago pun, jago kelima. Itu atas nama apa juga jelas. Dianggap nopo? Mulai dina yang mau enam akad, benar, sotor, dua, kemis, jumat. Tuh, lah tak tuh dina yang rajin. Mulai pengiran tidak ini mau enam bikin tadi nopo? Nah, iya, terus itu serasa diterangno. Itu orang-orang, orang apa terpikir nopo? Saya tidak tahu terus ngomong. Mereka balik ke pulau, sama nol ke siji. Kan. Jadi berdua kan, ya, Wah, kata-kata yang muncul. Paham? Angka tertinggi Jawa kan kita. Gitu. Mohon kalian ya, Subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada Allah. jadi kalau pinten mau seperti itu, pokoknya maknanya ngoten itu. Pokoknya sampai anak pulau, anut malaikat gitu. pulau, anut pinten malaikat. Ke malaikat mau curiga kalian keputusannya nopo. Subhanallah bihamdihi wa tataqallihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa tataqal mati. Subhanallah wa bihamdihi wa tataqallihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa tataqal mati. Subhanallah wa bihamdihi wa tataqallihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa tataqal mati. سبحان الله وبحمده لقد خلقه وبنوره وسنة عرشه وتسلمه سبحان الله وبحمده لقد خلقه وبنوره وسنة عرشه وتسلمه سبحان الله وبحمده لقد خلقه وبنوره وسنة عرشه وتسلمه سبحان الله وبحمده لقد خلقه وبنوره وسنة عرشه وتسلمه